وإياكم Pembahasan tentang masalah akhlak adalah pembahasan yang sangat penting dan urgen untuk kita semua. Terutama kita para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak adalah merupakan salah satu perkara daripada perkara-perkara yang merupakan Rasulullah diutus untuknya. Beliau bersabda, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan ya akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak mempunyai tempat di sisi Allah yang sangat agung. Bahkan amal yang paling yang paling berat timbangannya di dalam ya kehidupan akhirat nanti adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizani indallahi min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah dari akhlak yang baik. Berarti akhlak yang baik mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum mukminin yang paling utama di mata Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul mu'minina ahasinuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling utama yaitu yang paling baik akhlaknya. Akhlak di akal Islam Saking besarnya pahalanya, seseorang dengan akhlakul karimah bisa mencapai derajat orang yang selalu sholat malam dan puasa sunnah. Kata Rasulullah, innal, innal abda la yablughu manzilatas sa'imil qa'im bihusni khuluqihi. Seorang hamba akan sampai kepada derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu qiyamul lail dengan akhlaknya yang baik. Subhanallah, betapa mulianya akhlak di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu Rasulullah sebelum diutus ternyata dibekali oleh Allah dengan akhlak yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW diutus, lalu kemudian beliau pun naik ke Bukit Sofa. Lalu Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy Lalu kemudian orang-orang Quraisy itu pun berkumpul. Lalu beliau berkata, "Ara'aitakum law akhbartukum annal aduwa musbihukum?" Bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa musuh di pagi ini menyerang kalian? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Apa kata orang-orang Quraisy? Wallahi ma jarrabna alaika kadhiba. Demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau ber, berbuat dusta. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus ternyata sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlakul karimah. Dan itu masyhur ya akhi di kalangan orang-orang Quraisy. Dan Allah sampai memuji tentang akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Seorang penuntut ilmu lebih berhak ya akhi untuk berakhlak dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena di mata masyarakat penuntut ilmu beda. Kalau yang lewat preman, dia tidak mengucapkan salam, orang tidak peduli. Tapi kalau yang lewat antum pakai peci, ya pakai ini, nggak pakai salam, orang-orang pada menggunjing antum ya, akhi. Itu gimana sih orang lewat kok, ya kayak batang pisang, nggak salam, walak kalam. Kenapa demikian? Karena memang penuntut ilmu itu mempunyai manzilah khasah mempunyai kedudukan di hati-hati masyarakat. Mereka menjadi panutan buat mereka. Maka dari itu, sungguh seorang penuntut ilmu, mereka lebih layak untuk memperhatikan masalah akhlakul karimah ya akhlak Islam azan Allah wa yakum. Antum lihat orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Di antara keberhasilan misi mereka dengan akhlak. Naam. Mereka lemah lembut mereka memperlihatkan senyumnya. Mereka memperlihatkan akhlaknya, membantu orang-orang miskinnya. Sampai-sampai banyak orang yang tertarik untuk masuk kepada agama mereka karena kebaikan akhlaknya, kelembutan ya mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa illa zanahu." tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan terhias dengannya. Betul. Walaupun itu sesat, Pak. Tapi kalau disampaikan dengan cara lemah lembut, orang banyak orang yang terpedaya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhal Islam, <clears throat> Jangan kita mengira saya sudah punya akidah kok, saya sudah ya tidak ber, tidak berbuat syirik, yang penting saya tidak bersuku menyekutukan Allah, yang penting saya sudah mentauhidkan Allah, masalah akhlak itu nanti. Tidak. Justru ya akhlak Islam semakin bagus akidah seorang hamba, semakin baik akhlaknya. Adakah manusia yang paling bagus akidahnya dari Rasulullah SAW? Rasulullah orang yang paling kuat akidahnya, Rasulullah yang paling kuat tauhidnya, maka beliau yang paling baik akhlaknya. Para sahabat orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang ternyata dia mengklaim dia punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak. Subhanallah. Kalau begitu ia tidak mengamalkan ilmunya. Pada Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah saya sampaikan tadi mengatakan bahwa kaum mukminin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak itu menunjukkan pada keimanan seorang hamba. Penuntut ilmu, ya akal Islam, adalah merupakan hiasan masyarakat. Penuntut ilmu, ya akal Islam, merekalah yang seharusnya berusaha untuk menjaga Islam. Mereka lah yang seharusnya memperlihatkan Islam sesungguhnya. Karena mereka membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membawa amanah yang sangat berat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita ya akhi, hiasilah ilmu kita dengan akhlak dan adab. Sufyan al-Thawri berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." kami dahulu mempelajari adab sebagaimana kami mempelajari ilmu. Subhanallah akhlak Islam ya Allah wa iyakum. Lalu bagaimana akhlak seorang penuntut ilmu? Di antara akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu yang akhlak Islam, yang pertama ikhlas. Para ulama kalau ketika berbicara tentang adab-adab penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu, selalu mereka utamakan ini, ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan dalam musnadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubuhu illa li'aradin minad dunya lam yajid urfal jannah." Siapa yang menuntut ilmu yang di, yang seharusnya dia tuntut karena Allah, tapi ia menuntutnya karena mengharapkan dunia, maka ia tidak akan mencium bau, mencium bau surga kata Rasulullah. Masya Allah. Kita menuntut ilmu tujuannya apa Pak? Maka keikhlasan ini penting. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Ilm mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan ikhlas dalam menuntut ilmu itu tiga perkara. Yang pertama, yaitu meniatkan diri untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua, meniatkan diri untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa lagi Pak yang akan membela syariat Allah kalau bukan kita-kita, Pak? Sekarang ini syariat Allah diobrak-abrik, Pak, oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang Syiah. Ya, mereka berusaha untuk menghancurkan dan mengobrak-abrik syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan kita-kita para penuntut ilmu yang membela syariat ini. Dan ini merupakan jihad yang agung ya akhal Islam. Maka niatkan ya akhi ketika menuntut ilmu untuk membela sunnah Rasul, membela syariat Rasulullah. Ikhwata Islam, <clears throat> Yahya bin Yahya At-Tamimi, gurunya Imam Al-Bukhari berkata, Ad-difa' anis sunnah ahabu ilayya minad darb bisayf fi sabilillah. Membela sunnah buat saya lebih saya sukai daripada berjihad dengan pedang dan panah. Ketika ditanya, wahai syekh, bukankah orang yang berjihad dengan pedang dan panah lebih lelah dia mengorbankan apa namanya harta dan demikian pula nyawanya ternyata membela sunnah lebih baik kata Rasulullah kata Yahya bin Yahya na'am bikathir ya jauh sekali ya jelas Pak semua orang bisa menenteng senjata semua orang bisa belajar senjata tapi tidak semua orang bisa membela syariat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dengan pedang dan panah, dengan senjata semua orang bisa, tapi berjihad dengan ilmu tidak semua orang bisa. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga niatkan untuk menjalankan imtisal ya amril Rasulillah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam rangka apa menuntut ilmu ilmu. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali ya. Keutamaan-keutamaan menuntut ilmu itu. Saya tidak perlu saya sebutkan satu-satu karena insya Allah antum semua sudah tahu bagaimana keutamaan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak yang pertama, akhi, adab yang harus kita perhatikan. Buat kita semua penuntut ilmu yaitu ikhlas. Yang kedua, Ada enam perkara yang dinasihatkan oleh Imam Nawawi, akhi. Dan ini penting buat kita sebagai bekal buat penuntut ilmu. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, Akhi, lantana lal ilm illa bisittah. Saumbika an majmu'iha bibayani. Saudaraku, kamu tidak akan mencapai ilmu kecuali dengan enam perkara. Saya akan sampaikan kepada kamu dengan penjelasan, dengan satu persatu. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Yang kedua, ijtihadun, kesungguhan. Yang ketiga, hirsun, semangat, ketamakan terhadap ilmu. Yang keempat, bulghatun, bekal. Yang kelima, irsyadu ustadzin, bimbingan seorang ustad. Yang keenam, tulu zamani, panjangnya waktu. Yang pertama apa tadi? Zaka, kecerdasan. Al-Iz bin Abdus Salam dalam syarah kitab Akidah Tuhawiyah. beliau mengatakan bahwa wajibnya menuntut ilmu atas setiap manusia itu sesuai dengan kadar kecerdasannya. Semakin cerdas, semakin wajib. Semakin kurang cerdas, semakin kurang wajib. Antum cerdas, masya Allah ngapalin mudah, ya maka antum wajib menuntut ilmu karena antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan luar biasa. Gunakan kenikmatan kecerdasan itu untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, memahami sunnah-sunnah Rasul, kaidah-kaidah dan yang lainnya. Cuma, ya Ustadz saya otaknya bebel Ustadz ngapalin susah benar nih gimana? Maka Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya Pak para ulama semuanya rata-rata cerdas Pak. Ya, jenius semuanya. Yang kedua ijtihad kesungguhan. Di zaman ini akhi kesungguhan ini hampir mati. Memang subhanallah jauh sekali ya. Kalau kita perhatikan ulama terdahulu dengan umat ulama di zaman, eh, dengan orang di zaman sekarang, penuntut di zaman dahulu dengan penuntut di zaman ilmu zaman, zaman sekarang. Di zaman dahulu fasilitas itu susah. Tapi semangat luar biasa. Hirs, istihad, kesungguhan, ya semangat mereka luar biasa. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad ke Yaman jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Antum tahu Baghdad, Yaman itu berapa kilo ya? Ribuan kilometer. Jalan kaki. Ya. Yeah. Di zaman sekarang transportasi mudah, pesawat ada, kereta api ada, mobil ada. Di zaman sekarang alat untuk menuntut ilmu mudah, internet ada, kaset ada, VCD, DVD ada, berbagai macam fasilitas di zaman sekarang mudah sekali. Yang tidak ada itu semangat. Subhanallah, di zaman dahulu Pak untuk memeriksa suatu hadis mereka perlu untuk berjalan harian bahkan bulanan. Di zaman sekarang cari hadis gampang. Tinggal install ada Maktabah Syamilah itu. Iya. Masukkan oleh antum satu kata hadis langsung pilih buku-bukunya, langsung enter. Antum ngopi. Ya, sementara komputer nyari. Mudah sekali zaman sekarang, masya Allah kita jadi takut Pak. Takutnya kenapa? Ketika Allah bertanya kepada kita, wahai hambaku, bukankah aku sudah mudahkan semua alat untuk menuntut ilmu? Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Justru kita khawatir di zaman sekarang ketika kita berkata, Ya Rob, saya tidak tahu. Lalu Allah berkata kepada kita, bukankah sudah aku mudahkan semua alat untuk menuntut ilmu? Apa jawaban kita di mata di hadapan Allah kelak pada hari kiamat? Itu yang kita khawatirkan ya akal Islam azani Allah wa yakum. Nah inilah makanya kita berusaha untuk mengasah kesungguhan kita, semangat kita untuk menuntut ilmu. Ijtihad dan yang ketiga yaitu al-hirs. Apa itu? Semangat dan semangat ini sangat penting sekali karena orang mendapatkan ilmu sesuai dengan semangatnya. Pantas saja dahulu para ulama diberikan oleh Allah keilmuan yang sangat dalam. Kenapa? Karena semangat mereka menuntut ilmu luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, "Wahai Syafi'i, bagaimana keadaanmu ketika engkau menuntut ilmu?" Apa kata Imam Syafi'i? "Seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang." Para ulama ketika menuntut ilmu, membaca ilmu, dengan kesungguhan, dengan rasa cinta, rasa suka, semangat sehingga akhirnya apa? Mereka betul-betul menjadi para ulama. Sementara kita terkadang membaca buku hanya sebatas obat nggak bisa tidur. nggak bisa tidur, Mas. Obatnya gampang apa? Baca buku. Baca buku ya 15 menit kemudian benar udah klek klek ya. Padahal dahulu ulama kalau baca buku ngantuknya hilang lebih dari kopi. <laughs> Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. yang keempat yaitu bekal. Kita nuntut ilmu butuh butuh butuh fulus, ya. Antum untuk pergi ke tempat menuntut ilmu beli bensin, belum lagi buat beli bukunya, beli alat tulisnya, beli pulpennya, penting pak. Kita ini jangan membiasakan duduk ya di majlis ilmu tangan kosong, denger gitu. Oh. Kalau antum kayak Imam Bukhari nggak masalah, Pak. Antum tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari kalau duduk di majlis hadis beliau tidak bawa buku, nggak pernah mencatat. Sampai teman-temannya itu protes. Hei Bukhari, kami tidak bisa menerima periwetanmu karena kamu tidak mencatat. Bukhari diam saja. Sering tiap hari ditegur oleh temannya akan yang kata Imam Bukhari, sudah berapa hadis yang disampaikan oleh guru kita dari awal? Yang nulis nggak paham berapa hadis. Kata Imam Bukhari sudah 15 ribu hadis. Lalu beliau pun membawakan hadisnya dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sampai yang nulis oh, kok saya salah ya. <laughs> ya. Saking hebatnya Imam Bukhari, Pak. Makanya ya akhi, ya saya nasihatkan antum kalau menuntut ilmu kalau bisa bawa catatan. Dicatat itu semua yang diucapkan. Kenapa itu penting, Pak? Ya. Kenapa terkadang kita ya kalau yang namanya orang memperhatikan terus gitu kan. setengah jam ngantuk. Iya betul. Kekuatan manusia untuk memperhatikan begitu terus melotot lama-lama lama-lama lima watt gitu. Nah, mulai ya. Bagaimana caranya supaya nggak ngantuk? Di antaranya dengan cara dicatat. Dicatat. Ya. Nah, itu butuh bulghah, apa? Bekal. Apalagi kalau antum mau menuntut ilmu hadis. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Abdul Bistam al ya, Al-Ataki Abul Ward ya al uh, eh, Ibn Ward Al-Ataki beliau berkata man bel hadis aflas siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut gimana tidak Pak di zaman sekarang kalau antum masuk ke maktabah hadis di kota Madinah itu maktabah paling besar mungkin antum butuh butuh duit 1 miliar 2 miliar 3 miliar untuk beli bukunya toh. iya menuntut ilmu hadis luar biasa tapi di zaman sekarang ternyata Allah mudahkan lagi dengan satu piringan CVCD terdapat di situ ada 8.000 18.000 hadis, masya Allah 18.000 buku hadis mudah sekali, alhamdulillah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian <clears throat> yang kelima, irsyadu ustadin Bimbingan seorang ustad Nah, ini penting ya akhi. Para ulama ya akhi ya, tidak menganjurkan kita nuntut ilmu itu otodidak, jangan. Otodidak cuma baca buku saja. Gak bagus kata para ulama. Kenapa? Karena itu pertama, bisa jadi akan terjadi kesalahan dalam bukunya, bukunya salah cetak atau bukunya salah terjemah. Yang kedua, orang yang baca buku akan mengandalkan pemahaman dia saja. Sehingga orang yang otodidak untuk jatuh kepada kesalahan lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang berguru. Makanya dahulu para ulama mengatakan di antaranya Abu Zur'ah, la yufti sahafi, orang yang otodidak tidak boleh berfatwa. Iya. Yeah. Di antara ulama ada yang berkata lagi man dakhala wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk sendirian, keluarnya juga sendirian. Artinya siapa yang menuntut ilmu sendirian, nggak berguru, nggak punya guru, biasanya dia akan punya pendapat sendiri yang aneh sendiri, yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Namun ya akhi, di dalam mencari guru ini pun juga penting. Kita tidak boleh atau tidak bisa kita katakan, saya kan menuntut ilmu kepada siapa saja. Maaf. Itu kaidah dari mana ya? Apakah itu kaidah yang diucapkan Rasulullah? Tidak. Apakah itu kaidah yang di, diucapkan oleh para sahabat? Tidak. Kalau antum berkata, saya menuntut ilmu dari siapa saja? tapi dari iblis? Dari maling? Ya? Dari siapa? Maka di sini harus kita memahami dari siapa kita menuntut ilmu. Maka dari itu para ulama mengatakan, hendaknya orang yang kita ambil ilmunya memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, betul-betul menguasai apa yang ia sampaikan, ilmunya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab Beliau berkata, "Wala yambaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuhu." Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah ahli di bidangnya. Yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Al-Imam Ibn Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al asagir. Apa yang dimaksud dengan al asagir? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak hum ahlul bidah. Sementara Syekh Albani mengatakan al asagir hum sigarun fil ilm, mereka yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Maka dari itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Dinaka dinak fa innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina malu." Agamamu, agamamu jaga karena ia adalah merupakan darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus. Dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ambil dari orang yang lurus. Dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, akhi. Ambillah dari guru yang berakhlak. Karena antum belajar dari beliau bukan hanya sebatas dari sisi ilmunya. Tapi juga dari akhlaknya. Sebagaimana dahulu disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal majlisnya dihadiri oleh sekitar 12 ribu orang. 2 ribu menuntut ilmu, sementara yang lainnya hanya ingin melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Maka di sini ya akhal Islam. Barangkali ada orang berkata, tapi kan saya menerima kebenaran dari siapa saja, saya katakan menerima kebenaran dalam masalah apa? Kalau ada orang menasehati antum dan memang itu benar, terima nasihatnya. Walaupun yang ngomong maling sekalipun juga, walaupun yang ngomong setan sekalipun juga, betul. Tapi kalau bersimpuh menuntut ilmu tidak boleh kepada sembarangan orang. Dalam hadis yang dikutip oleh Muslim bahwa Rasulullah pernah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitrah. Rupanya malam itu kedatangan maling. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Rupanya orang ini meminta dikasihani dan berkata, kasihanilah saya, saya ini miskin. Du'ial, banyak ya anak. Akhirnya Abu Hurairah merasa kasihan, dilepaskannya tuh. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, Ma fa'alta bi asirikal barihah ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia mengatakan dia miskin, dia punya banyak tanggungan. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Bapaknya Abu Hurairah menunggu datang lagi Pak mencuri. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Rupanya dia minta lagi dikasihani. Abu Hurairah pun juga merasa iba. Dilepaskan lagi. Di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya, "Ma fa'alta bi asirikal Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Dan nanti akan datang lagi kata Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah di malam itu kembali berjaga. Ternyata datang lagi. Ditangkapnya oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini berkata, Wahai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaan. Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terhindar dari setan, terlindung dari setan sampai pagi. Kata Abu Hurairah apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari setan. Kemudian di pagi harinya Abu Hurairah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? koka wahwa kedub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Kamu tahu siapa tiga malam yang tiga malam berturut-turut datang itu? Abu Hurairah berkata tidak tahu. Kata Rasulullah itu setan. Itu setan berbentuk manusia. Lihat pak. Ketika yang diucapkan setan itu benar, Rasulullah membenarkan. Tapi Rasulullah tidak berkata, Abu Hurairah silahkan nuntut ilmu sama setan. Itu menunjukkan beda apa antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Betul kalau menerima kebenaran kalau ada orang mengucapkan kebenaran kepada Anda dan kita tahu itu benar, soheh, kita terima, gak masalah. Tapi untuk bersimpuh menuntut ilmu kepada siapa saja lah hanya kepada orang-orang yang berhak untuk diambil ilmunya saja. Antum kalau menuntut ilmu dunia saja pasti maunya kepada orang yang ahlinya, Pak. Apalagi ilmu agama. Maka dari itu ya akal Islam, ya. Coba kita perhatikan di zaman sekarang. Dahulu para ulama ketika mau mengambil hadis dari seseorang, mereka duduk dulu memperhatikan dua bulan. Dua bulan mereka perhatikan orang ini. Bagaimana ilmunya, siapa namanya, siapa gurunya, dari kemana saja dia belajar. Sampai dia bertanya-tanya ke orang-orang yang faham tentang dia. Sampai-sampai yang ditanyanya berkata, Aturidu jahu bibibnatik. Apakah kamu mau menikahkan dia dengan anak-anak wanitamu? Sampai begitu Pak. Mereka bertanya tentang orang yang akan ia ambil ilmunya. Di zaman sekarang mana peduli. Kalau di zaman dahulu Pak, ya sebelum mereka berguru bertanya dulu siapa namanya fulan, fulan, fulan, fulan. Di zaman sekarang terkadang ditanya gurunya aja nggak paham. Siapa gurumu tadi bertanya kepada siapa? Oh tadi ya apa namanya saya nuntut ilmu ke Ustadz Yazid Abdad. Oh kok Ustadz Yazid Abdad? <laughs> Gak nyambung mas. Kenapa saking terkadang kita tidak peduli dengan perkara seperti itu. Terkadang kita lebih suka kepada orang yang Masya Allah retorikanya jago, pinter ngomong. Yang penting dia pinter ngomong, apalagi kalau dia bisa membuat orang tertawa. Makanya akal Islam bukan seperti itu yang kita inginkan. Penuntut ilmu bukan seperti itu. Penuntut ilmu adalah yang dia inginkan seorang ustadz yang kala Allah, kala Rasulullah, wa kala sahabah. Sabda Rasulullah, firman Allah, perkataan para sahabat, para ulama. Dan itu yang dia inginkan. Karena itulah ilmu ya akal Islam. Sebagaimana Imam al dhahabi berkata, Al-ilmu, qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah, wa laysa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nassi wa baina ra'i faqih. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat bukan yang dibuat-buat. Ilmu itu bukan mempertentangkan antara pendapat ulama dengan dalil. Bukan. Ikhwata Islam azani Allah wa Kemudian yang keenam, tulu zaman. Panjangnya waktu. Jangan tergesa-gesa, matang sebelum waktunya. Kita butuh waktu, akhi, untuk terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menggali, menggali, menggali, menggali, menggali, dan terus menggali. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul ya akhul Islam matang keilmuan kita. Saya yang yang saya khawatirkan orang-orang yang hanya sebatas ya berasaskan beralaskan kepada ijazah untuk apa namanya kursus khutbah, ya, jadi khutib Jumat, jadi khutbah kemana-mana. Kadang kan ada Pak, kursus khutib Jumat 4 bulan. Iya ada itu. Jadi 4 bulan di kursus jadi khutib Jumat. Setelah jadi khutib Jumat apa? Dapat sertifikat setelah 4 bulan tuh. Jadi dia boleh khutbah Jumat kemana-mana. Berdasarkan sertifikat itu. Empat bulan. Masya Allah. Ya. Yang dia sampaikan bukan Quran, koran. Subhanallah. Seperti ini nggak layak. Seperti ini justru akhi semakin menyebarkan berkata tanpa il, ilmu. Di Indonesia ini cara untuk menyebarkan orang berkata tanpa ilmu itu luar biasa. Bikin pil dacil. Apa itu pil dacil? Pemilihin dai kecil. Anak kecil kok dilatih berbicara, Suf. Dahulu para ulama anak kecil dilatih untuk baca Quran, hafal Quran, hafal hadis. Di zaman sekarang anak latih dilatih di, anak kecil dilatih pandai bicara. Ya subhanallah. Maka pantas kalau orang berani berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Akibat daripada apa? Tergesa-gesa, maka dari itu ya akhi, yang keenam ini tulus zaman, panjangnya waktu. Mari kita terus menuntut ilmu, tak kenal lelah. Imam Ahmad ditanya, waktu itu beliau sedang memegang mahbarah itu tinta. Ila mata tumsikul mahbarah, Kala ilal makbarah. Sampai kapan engkau memegang mahbarah itu wahai Imam Ahmad itu tintamu? Kata Imam Ahmad sampai kuburan. Iya, kita menuntut ilmu sampai meninggal dunia ya akhi. Iya. Nah ini enam perkara. Kemudian di antara akhlak atau adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yaitu iktinamul awqat. Gunakan waktu-waktu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu-waktu ya untuk hal-hal yang akhirnya tidak ada faidahnya buat kehidupan kita. Ibnu Abi Hatim berkisah tentang dirinya ketika ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tahu Ibnu Abi Hatim? Anaknya Abu Hatim. Tahu Abu Hatim? Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama besar dalam ilmu jarh wa ta'dil, Pak. Ini ya, ulama yang paling banyak gurunya itu Abu Hatim. Beliau punya guru 3000. Ya, Abu Hatim Ar-Razi, tapi antum nggak pernah dengar kayaknya ya. Abu Hatim. Kalau Rut Gulit <laughs> Kalau Rudulit tahu, Abu Hatim nggak paham. Masya Allah, kasihan memang umat Islam ini. Ya, pahamnya tokoh-tokoh sepak bola, tapi kalau ditanya tentang ulama-ulama, ya kita nggak paham. Ibnu Abi Hatim berkata, Dahulu ketika aku menuntut ilmu, hari-hariku habis untuk menuntut ilmu. Selesai dari majelis Syekh Anu, pergi lagi ke majlis Syekh Anu, pergi lagi ke majlis Syekh Anu. Suatu ketika kata Ibnu Abi Hatim, di perjalanan aku melihat tukang ikan dan aku ingin membelinya. Fashtahaituhu. Fashtaraitu maka aku pun membeli ikan. Sesampainya di rumah aku simpan, aku pergi lagi menuntut ilmu. Terus sampai nggak sempat saya makan ikan selama tiga hari. Akhirnya saya makan mentah-mentah. Sampai begitu subhanallah. Memang jauh banget antara kita dengan para ulama <laughs> terdahulu, Pak ya. Kalau kita bacanya setengah jam ya main-mainnya dua jam. Ya. Bacanya setengah jam, istirahatnya tiga jam. Itulah memang beda antara kita dengan mereka karena kurangnya semangat yang ada di dalam hati kita dan kurangnya rasa cinta kepada ilmu tersebut. Maka yang ke, yang yang yang yang yang saya sebutkan tadi yang akhlak Islam adalah penting buat kita. Apa itu yaitu iktinamul awqat, yaitu gunakan waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu. Usahakan Pak, setiap hari itu ada faidah yang bisa kita ambil. Coba antum kalau beli buku, kita ini harus ada istilahnya target. Misal antum lihat kalau beli buku Lihat berapa halaman. Masya Allah ada 200 halaman. Saya setiap hari bisa baca buku berapa jam? Setengah jam. Taib setengah jam Alhamdulillah. Kalau antum gunakan setengah jam untuk membaca buku, insya Allah itu dapat 5 lembar sampai 10 lembar. Setengah jam antum baca buku sambil diperhatikan, insya Allah dapat 5, 5 lembar. Nah sekarang kalau misalnya antum targetkan setiap hari lima lembar, di kali bagi lima berapa? Hah? 40 hari selesai. Alhamdulillah. Kalau kita disiplin. Setiap hari setengah setengah jam masa nggak bisa? Tak bisa Ustaz sibuk. Masa setengah jam antum bekerja berapa jam? 8 jam. Baik, tidur malam berapa jam? 8 jam. 16 jam. Sehari semalam 24 jam. Baik, 16 jam berarti 18, 8 tambah 8 berapa? 16. 24 kurang 16 berapa? Hah? 8 jam lagi kemana? Nonton sinetron pantas. Main bola dan yang lainnya. La ilaha illallah. Setengah jam saja nggak bisa baca buku. Bayangkan kalau antum konsisten setengah jam satu hari itu. Antum baca buku, satu buku 40 hari, satu buku selesai. Alhamdulillah. Sampai dari situ ambil ambil faida faidanya faida faidanya Punya target, Pak. Itu penting ya akhul Islam azani Allah. Apalagi kalau antum bisa satu jam setiap hari. Apalagi kalau dua jam setiap hari. Syekh Albani dalam satu hari baca buku 12 jam, Mas. Makanya kita nggak ada apa-apanya. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini penting iktinamul awqat. Gunakan waktu-waktu kita. Kalau bisa setiap hari kita bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah ilmu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap setelah selesai sholat subuh di antara doa yang Rasulullah ucapkan apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rizki yang halal dan amalan yang diterima. Seakan mengisyaratkan kepada kita agar setiap hari kita tidak lepas dari mendapatkan ilmu, mencari rizki dan beramal saleh. Iwallah. Iya dan sebagian ulama mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan firman Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian yang keberapa? Yang selanjutnya, <clears throat> yang ke, yang keempat. Yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu akal Islam. Sibukanlah untuk menuntut ilmu dan jangan sibukan dengan membicarakan fulan wa'allan. Ini penting, akhi. Karena terkadang ketika seseorang sibuk membicarakan fulan, alan, fulan, fulan, begini, begini. Wallahi nggak berkah waktu antum. Akhirnya hati antum keras. Tapi kalau kita coba sibukkan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Bukannya kita tidak boleh membicarakan orang-orang yang memang ternyata jelas-jelas menyimpang daripada kebenaran. Tapi kemudian kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan kita membicarakan fulan wa alan akhirnya majlis kita penuh dengan gibah, gibah dan gibah. Saya masih ingat dulu waktu duduk di Syekh di majlis Syekh Muhammad bin eh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Guru eh, ayahanda daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Waktu itu kami belajar Sunan Abu Daud di Masjid Nabawi setelah maghrib. Ada pertanyaan, Syekh, bagaimana pendapat antum tentang Syekh Fulan? Syekh menjawab begini, Syekh, bagaimana pendapat dengan Fulan? Gak tahu. Syekh, bagaimana pendapat Syekh Anu tentang antum, pendapat antum tentang Fulan? Syekh mengatakan tidak tahu. Lalu wajah beliau apa namanya berubah. Lalu beliau berkata, la yang bagi li talibil in an yashtaghila bihadha. Tidak layak penuntut ilmu untuk menyibukkan diri dengan perkara seperti ini. Apa manfaatnya? Apa maslahatnya? Kata Syekh. Sibukkan dulu dengan ilmu. Sibukkan dulu dengan ilmu ya akhul Islam azani Allah. Di zaman sekarang banyak orang yang sibuk dengan membicarakan fulan, wa'alan, wa fulan, wa'alan. Lalu ia menuduh orang-orang yang alhamdulillah di atas sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang ternyata kalau kita perhatikan itu hanya sebatas suudzon saja. Kalau kita perhatikan ternyata apa? Hanya sampai kabar-kabar yang ternyata orang yang dituduh dia punya alasan yang bisa diterima secara syariat. Apa dia tidak takut apabila dia kemudian apa ya akal Islam memberikan tuduhan dan ternyata tuduhan itu kembali kepada dirinya? Bukankah Rasulullah bersabda man qala li akhihi ya kafir dalam satu riwayat ya fasik. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir dalam satu riwayat hai fasik, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata yang dituduhnya memang benar, kalau tidak rojaat ilaih akan kembali tuduhan itu kepada yang yang menuduh. Lebih baik kita salah ketika kita memaafkan, kata para ulama, daripada kita salah ketika kita memberikan fonis. Naam. Maka dari itu ya akhul Islam, sibukkan terus dengan menuntut ilmu. Sibukkan terus mengamalkan ilmu dulu, itu dulu. Walaupun ya kita sebatas mengetahui tentang adanya kesesatan dan pelaku-pelakunya, naam, itu baik dan bagus sebagaimana dahulu Hudzaifah berkata, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu an syarr makhafata an yudrikani." Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku takut apabila keburukan itu menimpa diri saya. Tapi ya akhi, mungkin ada antum berkata, tapi kan dahulu para ulama membicarakan fulan wa alan kita katakan ya akhi Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata hakada taqarrar aslu walakin qad yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal Demikian terkadang sebuah kaidah tapi terkadang dalam prakteknya berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Sekarang kita di zaman kebodohan. Kebodohan merajalela. Kalau dahulu ulama ilmu menyebar, Sunnah menyebar, sunnah kuat. Sehingga ketika mereka membicarakan fulan wa alan itu manfaatnya besar. Tapi di zaman sekarang, orang-orang yang akal Islam tidak faham tentang apa itu sunnah, tidak faham. Bahkan kebanyakan mereka tidak sholat. Bukankah lebih baik kita untuk memperbanyak keilmuan-keilmuan dan keilmuan untuk mengajarkan manusia tentang kebaikan? Nah, itu dulu ya akal Islam dan itu yang dinasihati oleh para ulama kita di zaman ini untuk selalu menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu dulu. Ikhwatul Islam azani Allah wa Kemudian yang kelima yang hendaknya diperhatikan ya akal Islam yaitu amalkanlah ilmu dalam kehidupan kita. Jangan sebatas kita semangat untuk menuntut ilmu tapi tidak semangat mengamalkan ilmu. Karena setiap ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Setiap ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. <clears throat> Semalam saya sudah membahas ya bahwasanya di antara yang tidak bermanfaat adalah ilmu la yanfa. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu setiap ilmu yang kita dapatkan usahakan kita berusaha untuk apa namanya mengamalkannya sebagaimana Abu Kilabah berkata kepada Ayub idza hadasalaka ilmun fahdus fihi ibadah wala yakun hammuka an tuhaddits bihin nas kalau kamu punya ilmu, mendapatkan ilmu, maka adakan padanya ibadah. Timbulkan dari ilmu itu ibadah, artinya amalkan itu. Dan jangan sampai keinginan kamu yang paling besar hanya ingin menyampaikan kepada manusia saja. Jangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Yang keenam. Yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu Allah. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Yaitu menggunakan murojaah sebagai kebiasaan dia. Antum tahu murojaah? Murojaah itu mengulang kembali ilmu yang sudah kita pelajari. Imam Bukhari pernah ditanya tentang bagaimana beliau kok bisa hafalannya luar biasa seperti itu. Apa kata Imam Bukhari? Beliau mengatakan bimudawamatin nazar fil kutub itu dengan cara mengulang-ulang melihat buku Imam Bukhari Pak yang hafalannya luar biasa yang beliau itu kalau mendengar hadis hari ini baru dicatat dua bulan yang akan datang tapi ternyata ketika ditanya tentang kesuksesan beliau kok bisa ya punya hafalan yang luar biasa ternyata jawaban beliau bimudawamatin nador fil kutub dengan cara mengulang-ulang melihat buku. Kalau kita terkadang ya kebiasaan buruk kita kalau kita sudah membaca satu buku sudah selesai itu. Ah ini udah dibaca. Padahal ulama terdahulu terkadang membaca satu buku itu diulang-ulang, Pak. Syekh Hamad Al-Ansari ya seorang ulama di Saudi. Beliau berkata, saya membaca kitab Fathul Bari sepuluh kali saya ulang. Fathul Bari. Fathul Bari itu dua tiga belas jilid loh. Ini dalam satu cetakan 18 jilid Pak. Beliau berkata apa? Saya membaca Fathul Bari itu sampai sepuluh kali saya ulang. Setiap saya ulang saya mendapatkan faidah-faidah baru yang saya tidak dapati sebelumnya. Ajib. Iya. Kita terkadang baru belajar riadus solin sekali, selesai, udah masuk masuk museum tuh, plus udah ini mah. Iya. Padahal kalau kita ulang lagi, ulang lagi, masya Allah, itu manfaat sekali. Makanya murojaah itu dilakukan oleh para ulama terdahulu. Imam Bukhari sudah saya sebutkan tadi. Bahkan dahulu para ulama hadis, kalau bertemu sesama para ulama hadis, isinya apa? Obrolannya murojaah. Imam Bukhari kalau ketemu Imam Tirmizi selalu menyebutkan atraful hadis, ujung-ujung hadisnya. Lalu kemudian di, di, dilanjutkan. Misalnya Imam Bukhari berkata, hadis tentang ini dilanjutkan oleh Imam at tirmizi haddatsana fulan an fulan an fulan qala qala Rasulullah SAW. Bahkan terkadang Imam Imam Bukhari mengambil faidah dari Imam Tirmizi di mana Tirmizi punya jalan yang tidak dimiliki oleh beliau. Iya. Saling murojaah di antara mereka. Dan ini yang hampir tidak ada di antara kita. Kemudian yang ketujuh. Yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu akal Islam azani Allah wa iyakum. Kata Syekh Bakar Abu Zaid Alaika bijadati salaf. Hendaklah kalian berpegang kepada manhaj salaf. Sebagai penuntut ilmu, peganglah kuat-kuat manhaj salaf. Siapa itu salaf? Salaf itu siapa-siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ketika mendefinisikan salaf, beliau berkata, "Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qurunul mufaddalah." Salaf adalah para sahabat dan tiga generasi yang diutamakan. Ini perkataan siapa? Imam Ghazali. Imam Al-Baijuri dalam kitab beliau Jawaharatul Tauhid ketika mendefinisikan tentang salaf beliau berkata hum Rasulullah SAW wa ashabuhu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi salaf itu adalah Rasulullah para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, Pak. Maka Syekh Bakar berkata, seorang penuntut ilmu penting untuk meniti jalan salaf. Siapa yaitu para para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan ya akhul Islam, karena ya akhi, sebaik-baiknya generasi itu siapa? Generasi sahabat. Generasi yang paling dalam ilmunya siapa? Generasi sahabat. Tidak ada generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya kecuali generasi sahabat. Maka dari itulah sudah selayaknya kita untuk mengikuti bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, di dalam kehidupan mereka. Itu yang paling layak mengikutinya ya akhi, para penuntut ilmu. Iya. Yang ke delapan. Kata Syekh Bakar, alaika bisyaja'atin, bisyaja'ah, tahalla bisifati syaja'ah. Hiasi dirimu dengan sifat keberanian dalam menyampaikan kebenaran, keberanian di dalam berpegang kepada kebenaran. Tapi Pak, bedakan antara berani dengan nekat Pak. Para ulama membedakan karena kata para ulama, berani itu dengan ilmu, sedangkan nekat itu dengan tanpa ilmu. Antum berani, tapi mengelawan 20 orang badannya gede-gede. Antum kecil. Berani sih berani, tapi mikirlah. Ya sudah, jurus yang paling ampuh apa? Kaki seribu. <laughs> Lari. Ya enggak masalah. Iya. Tapi kalau dilawan juga nekat namanya. Maka dari itu akal Islam ketika kita menyampaikan kebenaran harus kita tegas tapi dengan ilmu. Bagaimana kebenaran itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bagaimana tidak menjadi fitnah yang lebih besar dan mudarat yang lebih besar timbul. Maka di saat itu keberanian, keberanian itu harus diimbangi dengan apa? dengan ilmu supaya timbul maslahat yang lebih besar ya akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Ya. Maka ya akhi azan ya Allah wa iyakum seorang penuntut ilmu itu harus penting punya sifat seperti ini. Makanya di antara yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Dhar apa? Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Memang terkadang Pak, untuk melaksanakan kebenaran itu pahit Pak, pahit sekali. Ya, manusia terkadang tidak suka kepada kebenaran. Syaitan pun tidak suka kepada kebenaran. Ketika kita berusaha untuk meniti kebenaran, di saat itu kita apa? Mendapatkan berbagai macam rintangan demi rintangan. Itu butuh kepada keberanian, kekuatan, dan kesabaran. Yang kesembilan. Yaitu hendaklah kalian ya akal Islam para penuntut ilmu selalu merapat kepada para ulama. Merapat kepada para ulama. Apalagi kita para pemuda yang terkadang kita sedang semangat-semangatnya membela agama. Terkadang ketika kita tidak menghormati ulama, Akibatnya kemudian kita tidak mau mendengar petuah-petuah para ulama. Ini bahaya, Pak. Makanya dahulu para ulama, para para sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ya. Kata beliau, "La yazalu hadhil ummah ala khairin." Ya, ma ukhidhal ilmu min kibarihim ilmu umat Islam ini senantiasa di atas kebaikan selama ilmu itu diambil dari kibar mereka, dari ulama mereka. Tapi kalau ilmu itu diambil dari sigor mereka, halaku akan binasa mereka. Nah, setiap kita di dalam melakukan aksi-aksi, upayakan kita untuk selalu mendekat kepada para ulama. Tanya kepada ulama dulu. Ya. Jangan kita melakukan aksi-aksi yang menurut kita itu baik tapi ternyata tidak diridhoi oleh para ulama. Bahkan para ulama menganggap itu adalah penyakit, sesuatu yang tidak baik. Ini penting ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Karena kita lihat terkadang seorang pemuda yang begitu Masya Allah semangat para pemuda kemudian ingin membuat aksi-aksi untuk membela Islam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi yang ada adalah arogansi arogan mereka. Mengkai kemungkaran, hancurkan sini, hancurkan sana, yang penting puas, selesai. Apakah seperti itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak menyelesaikan masalah ya akal Islam. Makanya disinilah penting untuk kita selalu untuk mendekat para ulama, meminta fatwa-fatwa mereka. Supaya apa? Perjuangan kita dalam membela agama agama Allah terbimbing betul. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, itu yang pen, sangat penting dalam ya, dalam keadaan seperti ini akhir Islam di zaman ini sangat penting sekali. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah." Bukan golongan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua dan tidak memahami tentang tidak mengetahui hak para ulama. Cintailah para ulama yang akal Islam dan kenalilah dengan sebenar-benarnya pengenalan siapa ulama. Karena di antara kita terkadang mengulamakan seseorang hanya sebatas dengan hawa nafsu saja. Ketika saya di Jakarta bikin tablik akbar tentang terorisme dan saya bawakan ya fatwa-fatwa para ulama tentang hukum bom bunuh diri dan bahwa itu adalah perkara yang diharamkan dalam syariat. Setelah selesai ada pemuda tinggi besar Pak datang saat saya mau dialog. Mantul. ya, akhirnya di belakang mas, di belakang masjid dia bilang, "Saya tidak setuju dengan pendapat Ustaz. Saya berkata bahwa pemboman yang ada sekarang ini jihad." Masya Allah. Kata saya, "Maaf, Mas. Anda siapa ulama yang menjadi pegangan Anda? Saya punya ulama. Siapa? Usama bin Laden. Loh, Usama bin Laden ulama. Ajib. Akhirnya Pak, ya, tapi Syekh bin Bas kata saya, Syekh, apa kata dia? Itu ulama penjilat semua. Coba ya ulama yang benar-benar ulama dianggap sebagai apa? Ulama penjilat. Kalau sudah ulama dilecehkan, siapa yang diulamakan? yang sesuai dengan keinginan dia, Usama bin Laden. Padahal Usama bin Laden bukan bukan penuntut ilmu sama sekali. Bagaimana kita hendak menjadikan seorang al ulama pada dia bukan ulama dan tidak diakui oleh para ulama akan kealimannya? Ini akibat daripada Pak, kita ini terkadang menjauh dari ulama yang hakiki. Akhirnya perjuangan kita dalam ia membela Islam hanya sebatas semangat, semangat, semangat ayo kita jihad. Tapi kemudian ternyata yang ada adalah lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Subhanallah ya khawatlah Islam azani Allah wa yakum. Kemudian yang ke sepuluh. Sepuluh apa sembilan ya? Yang ke sepuluh. Hendaklah kita bersifat الحلم hilmu الحلم anah Al-hilmu wal-anah. Apa itu al-hilm? Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Huwa Dabtun nafs inda haijanil ghadab. Kekuatan untuk menahan emosi, menahan jiwa ketika emosi itu meluap. Itu halim namanya. Halim itu orang yang bisa menahan emosinya di saat marahnya sedang meluap. Itu halim namanya. Sedangkan al-anah, anah artinya adamut, adamul istijal. Tidak tergesa-gesa untuk mengambil sikap, tapi dia lihat dulu apa akibatnya. Nah, ini penting akhul Islam di zaman ini. Di zaman sekarang ini terkadang umat Islam dipanas-panasin terus supaya apa? Ya, supaya terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Hati-hati, ini provokasi ya, akhi. Penting kita untuk menahan diri dan punya sifat halim. Yang kedua al-anah. Al-anah itu yaitu jangan sampai kita tergesa-gesa mengambil sebuah sikap sebelum kita lihat dulu bagaimana akibatnya ke belakang nanti. Makanya di sini kembali kepada apa? Musyawarah dengan para ulama. Itu penting ya akhul Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada ya Abdul Qais, "Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah." Kamu itu punya dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilmu wal ana. Sifat halim dan ana. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam dari hadis Al-Mustawrid. Al Bahwa Al-Mustawrid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu saah eh, taqumu saah warum aktsarun nas." Tegak hari kiamat dalam keadaan yang paling banyak manusia di zaman itu adalah kaum Romawi. Jadi Pak, nanti pada hari kiamat ketika tegak itu jumlah manusia yang paling banyak itu orang orang Eropa. Bukan orang Indonesia, bukan orang Cina. Ya. Rasulullah bersabda, "Taqumus sa'ah warum aktsarun nas." Tegak hari kiamat dalam keadaan orang Romawi yang paling banyak jumlahnya di dunia ini. Lalu Amr bin Al-As berkata kepada Mustaurid, "Unzur ma qult." Coba kamu periksa lagi yang kamu katakan benar apa enggak itu? Kata Mustaurid, wallahi qad sami'atu audunai wa wa'ahu qalbi. Demi Allah, telinga saya yang langsung mendengar dan hati saya sudah memahaminya. Apa kata Amr? Fa in kunta kama fa in kana kama kulta. Kalau yang kamu katakan memang benar, sesungguhnya orang Romawi itu mempunyai empat perangai yang bagus sekali. Amr bin Al-As ber dia punya pengalaman karena beliau berperang bersama melawan orang-orang Romawi dan beliau faham betul sifat orang Romawi. Kata apa? Kata Amr, mereka punya empat perangai yang bagus. Yang pertama, hum ahlamun nasi indal fitan. Mereka orang yang paling halim ketika muncul fitnah. Mereka yang paling apa? Halim ketika muncul fitnah. Apa itu halim? Saya sebutkan tadi apa? yaitu tidak mudah terpancing emosi. Itu hal ini. Yang kedua, mereka yang paling cepat sadar ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, mereka yang paling cepat kembali ketika mereka kalah. Yang keempat, mereka yang paling memperhatikan para janda dan orang anak orang-orang miskin, orang-orang lemah. Akhi, empat perkara ini diperintahkan oleh Islam tidak? Iya Allah. Kita umat Islam seharusnya lebih berhak dengan empat perkara ini. Ternyata orang-orang Romawi yang diperangi oleh Amr bin Al-As punya sifat empat ini, Pak. Rupanya gara-gara empat ini mereka nanti pada hari kiamat tegak. Rupanya jumlah yang paling banyak itu mereka, orang-orang Eropa, orang-orang Romawi. Iya. Yeah. Maka dari situlah ya akhul Islam kita penting di sini punya sifat al-hilm wal ana, al-hilm wal ana. Ya. Sebelum kita bersikap sabar dulu. Musyawarahkan dulu dengan para ahli ilmu. Tanyakan dulu kepada para ulama. Ya, ketika ada apa namanya sesuatu yang memancing emosi, sabar dulu, kita lihat Jangan kemudian kita tersagas-tergesa-gesa, terpancing emosi. Supaya apa? Supaya tidak timbul mudarat yang lebih besar. Itulah ya akal Islam. Ini penting sekali kehati-hatian seperti ini sangat sangat penting sekali. Terutama di zaman ini ya akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian yang keberapa? Yang ke-11. Yang ke sebelas, Bantulah diri antum dengan memperbanyak teman-teman yang saleh yang membantu antum menuntut ilmu Allah. Sebab kalau antum punya teman yang tidak semangat menuntut ilmu, khawatir penyakitnya itu menular ke antum. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, maru ala dini khalilih. Seseorang di atas agama siapa? Temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Tidak boleh kita berkata, ya bergaulkan dengan siapa saja. Nggak bisa. Itu kaidah bukan dari Islam, Pak. Kita sebagai penuntut ilmu penting Pak punya teman-teman yang menuntut ilmu juga. Kenapa? Karena itu yang akan memotivasi kita untuk menuntut menuntut ilmu. Tapi kalau antum punya teman yang tidak menuntut ilmu bahkan menggembosi antum. Ketika mau menuntut ilmu antum digembosin. Wallahi musibah. Musibah yang paling besar buat seorang seseorang kalau Allah berikan kepada dia teman yang buruk yang menggembosi dia untuk dia berbuat kebaikan itu wallahi musibah. Kalau antum punya teman seperti itu udahlah ya. Jaga jarak dengan dia. Karena hal itu bisa merusak ya semangat antum dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhi teman itu terkadang menyebabkan seseorang mati di atas kekafiran, Pamannya Ali bin Abi Thalib, eh pamannya Rasulullah yaitu Abu Abu Talib meninggal di atas kekafiran gara-gara teman, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib yang sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah bersabda, Ya am kulla ilaha illallah, kalimatan uhaju bihalaka indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku akan bela kamu di ya, sisi Allah. Tapi rupanya di sisi Abu Talib ada dua temannya, Abu Lahab dan Abu eh, Abu, Abu Jahal dan satu lagi saya lupa. Ya. Abdullah bin siapa gitu. Apa kata mereka berdua? Atarghab an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apakah kamu tidak tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Ya. Sementara Rasulullah mengulangi lagi, sementara mereka berdua mengulang lagi, akhirnya Abu Talib memutuskan untuk mati di atas agamanya ayahnya Abdul Muttalib mati di atas kekafiran. Itu gara-gara teman yang buruk. Maka dari itu ya akhi penting ini cari teman yang baik akhi. Cari sesama penuntut ilmu yang bisa memberikan terus motivasi dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Yang kedua belas yang hendaknya kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala Jagalah lisan. Ia akhlak yang sangat mulia. Untuk menjaga lisan dari hal-hal yang ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, lisan itu bahayanya banyak loh, Pak. Dan yang bahaya yang paling berat lisan itu ketika berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa apa? tanpa ilmu itu. Coba perhatikan dalam surat uh, Al-A'raf ayat 33. Ketika Allah menyebutkan tentang keharaman-keharaman. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku yang pertama fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi dan dosa dan berbuat dolim di muka bumi dengan tanpa hak dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Perhatikan kata Ibnu Qayyim ayat ini. Allah memulai dosa dari yang kecil dulu. Pertama fahisyah. Yang kedua dosa. Naik naik lagi kepada apa? <coughs> Al-bagyu bi haq, berbuat dolim dengan tanpa hak. Naik lagi syirik. Ada nggak dosa yang lebih besar dari syirik, Pak? Ternyata Allah tidak menutup ayat dengan syirik. Allah menutup ayat dengan firman-Nya dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau 128 perkara-perkara jahiliyah, masail jahiliyah. Beliau mengatakan bahwa berkata tanpa ilmu itu umdatul dolal. Tiangnya kesesatan. Iya, jelas Pak. Gara-gara berkata tanpa ilmu muncul kesyirikan. Gara-gara berkata tanpa ilmu muncul ya kebid'ahan. Ya gara-gara berkata tanpa ilmu muncul kesesatan. Coba lihat orang-orang liberal yang mengatakan katanya jilbab nggak wajib. Itu kan berkata tanpa ilmu. Coba ya munculnya orang yang katanya sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, itu daerah mana sih Pak? Nggak tahu saya. Ya. Berkata tanpa ilmu. Semua itu berkata tanpa ilmu. Karena akibat berkata tanpa ilmu berapa banyak kesesatan muncul. Bahkan iblis berkata tanpa ilmu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Ya, ketika Allah mengatakan, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Seharusnya Adam sujud kepada saya. Berkata tanpa ilmu. Ini kejahatan lisan loh Pak. Iya. Apalagi kejahatan lisan. Memperolok agama Allah dengan lisan. Dalam sebuah kisah peperangan, ya. Waktu itu ada seorang berkata ma raaitu arghab butunan wa inda liqa min qurra'ina. Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling doyan makan dan yang paling pengecut ketika perang dari para kori-kori itu. Dia berkata bercanda. Apa kata seorang sahabat kadzabta walakinnaka munafik? Kamu dusta, kamu munafik. Wallahi kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Sahabat ini pun pergi ke Rasulullah ternyata ayat sudah mendahului sahabat ini. Allah berfirman, Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum katakan apakah kepada Allah ayatnya rasulnya kalian memperolok yang memperolok jangan kalian minta alasan minta udur kalian telah kafir setelah keimanan kalian lisan kadang kita kan bercanda Tujuannya bercanda tapi isinya isinya kok memperolok agama Allah, Kadang orang ya ya bikin teka-teki, ayo bahasa Arabnya ngebalikin nasi apa? Malikin nasi. Ayat padahal itu dijadikan untuk perolokan. Subhanallah. Mungkin bercanda. Ya. Apa kata mereka? Wala in sa'altahum Ya. wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa kamu ucapkan itu? Mereka akan menjawab, kami ini hanyalah bersenda gurau saja. Niatnya senda gurau, tapi kok caranya dengan memperolok agama Allah. Kejahatan apa itu, Pak? Lisan. Apalagi kejahatan lisan, Pak? Dusta dan dusta yang paling berat dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, "Innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di mana? Dalam api neraka. Akhi, terkadang kita menyampaikan sebuah hadis. Kok bagus ya isinya? Sampaikan saja ternyata hadisnya batil. Padahal kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadzibun, fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban dalam kitab Al-Majruhin ketika membawakan hadis ini, "Faman syakka fi riwayatihi Ahwa minas sahih am minas saqim? Siapa yang ragu dalam periwayatan hadisnya, apakah ini sahih atau tidak, lalu ia sampaikan, maka ia masuk dalam hadis tadi. Kita ini terkadang cuma melihat isinya bagus, nggak paham hadisnya sahih apa dhaif, langsung kita sebarkan tanpa kita ketahui ini hadisnya sahih apa apa tidak. Apa kita tidak takut, Pak, kalau kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah? Bahkan Imam Nawawi dalam kitab beliau ya, Muqaddimah Syarah Muhadzab itu, ketika beliau menyebutkan tentang adab membawakan hadis lemah, beliau berkata, di antara adab membawakan hadis lemah, hendaklah menggunakan kata kerja pasif bisigotit tamriyud dengan mengatakan ruwiya an Rasulillah SAW. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW begini. Siapa yang membawakan hadis yang jelas dia ketahui kelemahannya. Tapi dengan kata kerja aktif dengan memastikan Rasulullah bersabda, maka kata beliau ia termasuk orang yang berdusta. Nah, sering kali ya, Pak. Ya. Musibahnya lagi saya masih ingat dahulu. Waktu itu khotib hari raya, Pak. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Al insanu madaniyun bit Rasulullah SAW bersabda, manusia makhluk sosial. Bingung saya, ini orang ajib. Setelah selesai turun, selesai, selesai sholat, saya datangi. Afwan Pak. Bapak dapat dari mana hadis itu? Kok Bapak sebutkan itu sebagai hadis? Padahal itu kan bukan hadis Pak. Itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab beliau mukaddimahnya. Kenapa Bapak jadikan hadis Nabi? Tapi ini kan baik. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi kalau ada perkataan ulama bagus, seenaknya saja begitu. Kita nisbatkan itu sabda Rasulullah. Mulai musibah, Pak. Ya. Berapa banyak khotib-khotib Jumat seenaknya bawa hadis. Saya pernah mendengar seorang khotib Jumat berkata, Ya Rasulullah SAW bersabda, malam yasbir bi qada'i lam Eh, falyabhas rabban siwai. Siapa yang tidak sabar dengan keputusanku, dengan ujianku, silakan cari Tuhan selainku. Saya bilang, Pak, maaf itu hadisnya palsu, Pak. Iya. Gimana coba? Kalau sudah selesai jamaah bubar ngebenerinnya gimana tuh, Pak? Bapak sudah sampaikan ke mana mereka dan mereka akan menyampaikan ke orang lain apa Bapak takut, tidak takut kalau Bapak menanggung dosa-dosa mereka? Kejahatan apa itu Pak? Lisan. Seorang penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Kalau dahulu para sahabat Pak, hati-hati kok Pak. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah didatangi nenek-nenek. Lalu bertanya, berapa hak saya dari warisan? Kata Abu Bakar, aku tidak bisa menjawab sekarang. Sampai saya akan tanyakan dulu kepada orang-orang. Dikumpulkannya para pembesar sahabat. Nur Abu Bakar berkata, siapa di antara kalian yang tahu tentang warisan nenek-nenek? Berdirilah seorang sahabat dan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW memberikannya seperenam. Kata Abu Bakar, kamu punya saksi? Berdiri sahabat lain, aku yang sebagai saksinya. Lihat Abu Bakar berhati-hati. Padahal yang ditanya sahabat loh. Dan sahabat tidak mungkin ber berdusta. Tapi Abu Bakar minta saksi, mana saksi kamu? Umar bin Khattab waktu itu dia ya Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah atau Hudzaifah saya lupa datang ke rumah Umar lalu mengetuk pintu tok tok assalamualaikum tiga kali nggak dijawab oleh Umar pulanglah sahabat ini lalu Umar memanggilnya kemari kenapa kamu pulang Kata sahabat ini, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, menista'adana thalathan falam yu'dzan lah yarji Siapa yang minta izin tiga kali kemudian tidak diizinkan, pulanglah. Lalu Umar langsung mengambil apa namanya? kerahnya sambil berkata, "Bawa saksi kalau tidak aku cambuk kamu." Sahabat ini ketakutan, lari dia cari sahabat lain. Siapa di antara kalian yang mendengar hadis ini? dapat sahabat dibawa oleh ini dia. Ya kata sahabat kata Umar wallah fa amma ini falam attahimka. Aku tidak menuduh kamu, tapi aku ingin mengajarkan supaya tidak sembarangan orang membawakan hadis. Sahabat loh. Apalagi kita di zaman sekarang, Pak. Di zaman sekarang ini orang sembarangan saja bawa hadis, bawa hadis. Seorang penuntut ilmu tidak boleh seperti itu ya akhlak Islam bahaya. Sekarang ini ya banyak sekali orang berani membuat hadis Pak di zaman sekarang. Yang kalau Bapak cari dalam kitab-kitab para apa para ulama hadis nggak bakalan ketemu itu hadis. Saya pernah Bapak dapat bawa apa hadis itu ya ketika itu menjelang Ramadan. Disebutkan dalam hadis itu begini. Rasulullah naik mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin tiga kali. Lalu ditanya oleh para sahabat, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah tadi Jibril berkata kepadaku, Hai hey Muhammad, abaikan puasa orang yang tidak min, tidak maaf-maafan dulu sama bapaknya, sama istrinya. Waduh, ternyata itu hadis buatan orang Indonesia asli, Pak. Padahal hadis itu tidak seperti itu lafaznya. Rasulullah ditanya, "Apa yang kau aminkan?" Kata Rasulullah, "Tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, Rogima anfum ri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan.'" Semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan. Fakharaja minhu falam yukfar lah. Lalu ia keluar dari bulan Ramadan lalu kan tidak diampuni oleh Allah. Rupanya orang ini bikin sendiri lafadznya musibah. Maka hati-hati, ini kejahatan lisan. Kejahatan lisan. Apalagi kejahatan lisan? Gibah. Wallahi gibah. Siapa yang tahu apa itu gibah. Hah. Gibah kata Rasulullah, "Dzikruka akhoka bima yakrah." Dalam satu riwayat an ghaib. Yaitu kamu menyebut keburukan temanmu di belakang dia. Itu adalah gibah. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud Rasulullah SAW pernah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Lalu datanglah Sofia minta izin. Lalu Rasulullah berbicara sebentar dengan Sofia, lalu Sofia pun pergi. Lalu Aisyah berkata, perhatikan ini. Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Hai Rasulullah, cukuplah buatmu Sofia itu begini. Apa itu? pendek. Pendek maksudnya. Apa kata Rasulullah ya Aisyah? Laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata kalaulah kata-kata kamu dicampur dengan lautan, kotor lautan itu. Padahal cuma sebatas isyarat ya, akhi, isyarat toh. Imam Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya bahwa ada dua sahabat yang sedang safar. Dan kebiasaan orang Arab Pak, kalau bersafar itu biasanya sahabat lain yang menjadi pelayannya. Rupanya di pagi hari pelayannya masih tidur. Salah seorang dari dua sahabat ini berkata, ya, innahu nama kamayanu ya yanamu rajul fi baiti. Ini orang tidur seperti orang yang tidur di rumahnya. Bangunkan dia, dibangunin. Lalu dia berkata, Idha bila Rasulullah, pergilah kamu ke Rasulullah dan mintalah lauk buat makan pagi ini." Lalu kemudian pergilah orang ini ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, fulan wa fulan minta lauk kepada engkau." Kata Rasulullah, "Bala innahuma qad tadama." Keduanya sudah makan daging tadi. Pulanglah pelayan ini kepada dua orang sahabat tadi. Lalu berkata Rasulullah mengatakan kalian sudah makan daging. Sahabat ini bingung, kapan makan daging? Pergilah kedua sahabat ini ke Rasulullah. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, sama sekali kami belum makan daging. Apa kata Rasulullah? Bukankah tadi kamu mengatakan tentang pelayanmu, dia tidurnya kok seperti di rumah. Dan sungguh aku melihat sisa-sisa daging itu ada di sela-sela gigi kalian. Coba pak, kita terkadang mengomentari orang, itu kurus ya, Gibah. Apalagi yang digibahnya ustadz lagi. Ya Rabbi. Ya. Ustadz sudah menyampaikan kepada antum ilmu. Digibah lagi. Ustadznya begini ya, begitu ya, ya akhul Islam azali ya, hati-hati akhi. Apalagi kalau yang digibah ulama, ya Rob. Kata para ulama, luhumul ulama masmumah. Hati-hati, dagingnya ulama itu beracun. Ya. Gibah terkadang kita ini subhanallah ya. Mudah sekali menggibah. Bahkan mbak yang lucunya lagi, ada orang sebelum bergibah kasih mukadimah dulu. Eh maaf ya, saya bukannya mau menggibah. Si fulan itu begini dan begitu. Itu gibah Mas namanya. Pakai mukadimah dulu loh. Subhanallah. Itu kejahatan apa, Pak? lisan, Pak. Penuntut ilmu hati-hati. Jangan mudah bergibah, apalagi perempuan. Maaf saya sebutkan perempuan karena di kalangan wanita paling mudah gibah itu. Ya, tapi ingat Pak, terkadang ketika kita suka kepada seseorang, kita paling pintar menyembunyikan aib dia. Tapi kalau ketika kita tidak suka kepada dia, Disitulah ujian. Mungkin ketika kita suka sama si fulan, Masya Allah. Sebanyak apapun kesalahan dia kita tutupi, nggak masalah. Tapi di saat kita ada permusuhan dengan dia, atau kita kesal sama dia, sering kali di situ lisan kita mengumbar aib orang. Maka ya akal Islam azani Allah wa yakum. Hati-hati ini lisan, lisan, jaga lisan. Ya. Imam Syafi'i berkata, "Man arada an yatakallam falyufakkir awalan." Siapa yang ingin berbicara hendaklah dia berfikir dahulu. Apakah dalam pembicaraannya ada maslahatnya atau ada mudaratnya? Kalau ada maslahatnya silahkan ada dia berbicara. Kalau ada mudaratnya jangan berbicara. Iya. Pepatah Indonesia apa? Diam itu emas. Belum tentu. Terkadang diam itu setan bisu. Ketika di depan mata antum maksiat dan antum mampu meng, ya, mengingkarinya antum diam. Kata para ulama, kata para ulama apa? Zaka syaitanun akhros. Itu setan bisu. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Jadi ini lisan, jaga lisan. Ya. Yang kedua belas. Oh, yang ketiga belas. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan di dalam Hilyah Talibul Ain, Jagalah adab berpakaian Anda sebagai penuntut ilmu. Tahalla ya bihilyati talibil ilm, birawnaqil ilm. Hiasi kalian dengan ya hiasan-hiasan ilmu. Akhi, penuntut ilmu itu jangan sama dengan preman, akhi. kok penuntut ilmu pakaiannya celana jin ketat, baju ketat, maco men. Masa penuntut ilmu begitu? Kata para ulama, tasyabuh dengan orang fasik itu haram. Tasyabu dengan orang fasik itu apa? Haram. Seorang penuntut ilmu itu akhi penting memperlihatkan syiar Islam. Dan memperlihatkan syiar Islam itu termasuk ketakwaan loh Pak. Allah Ta'ala berfirman innahu faman eh, uh, yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah merupakan berasal dari ketakwaan hati di antara syiar Islam kata Syekh Albani dalam silsilah yaitu memakai apa? peci. Pakai peci itu syiar Islam, Pak. Bahkan beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dalam sholatnya nggak pernah nggak pakai apa nggak pakai peci kecuali sekali di masjid di di Mekah itu pun dijadikan sebagai apa sutroh imamahnya dan ternyata hadisnya pun lemah Lalu beliau berkata, dan di luar sholat lebih dianjurkan lagi. Karena itu memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Tapi itu bukan sebuah kewajiban memang. Tapi itu adab. Kalau kita pakai peci Pak, kita akan terlihat, ini muslim. Ini muslim. Sementara untuk apa namanya memperlihatkan jati diri sebagai seorang muslim diminta tidak oleh Allah. Iya. Allah berfirman, "Alwaman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh lalu dia berkata, "Saya seorang muslim." Artinya dia memperlihatkan jati diri dia sebagai seorang muslim. Artinya dia bangga kalau ia memperlihatkan sebagai seorang muslim. Kita terkadang nggak bangga. Sementara orang Nasrani bangga, Pak. Oh Injil, bahkan salibnya gede di sini. Mereka nggak nggak malu, nggak takut. Kenapa kita kaum muslimin terkadang malu dan takut? Karena takut disebut teroris. Iya. Iya. Aduh, saya berjenggot nanti disebut teroris. Ini. Kenapa harus takut? Tanyakan kepada orang Nasrani, Yesus berjenggot enggak? <laughs> Berjenggot. Saya ingat ya, saya punya kakak ipar, dia dipanggil karena apa namanya uh, apa namanya uh, kerja ya. Kemudian dipanggil oleh manajer personalianya. Ya, diwawancara. Rupanya kakak ipar saya berjenggot gitu kan. Rupanya manajer personaliannya ini orang Nasrani Pak. Dia berkata, "Maaf. Kalau kamu diterima di perusahaan ini kamu harus mencukur jenggot." Loh, memang kenapa, Pak? Iya. Saya kan punya hak untuk memanjangkan jenggot saya. Ya ini peraturan kami. Rupanya di depannya itu ada petung Yesus. Lalu kakak ya kakak saya bilang, ini patung siapa pak? Yesus. Kok berjenggot? <laughs> Mati kutu tuh orang. Kenapa nggak dicukur aja jenggotnya itu? Kan perusahaan. <laughs> Subhanallah. Ini akal Islam, syiar Islam. Kita penting bangga dengan keislaman kita. Dalam pakaian kita, kita perlihatkan sebagai seorang muslim muslim ya nah ini penting ya akal Islam azanillah Allah wa yakum yaitu kita memperlihatkan adab-adab yang islami yang menunjukkan bahwa kita ini memang seorang muslim saya punya teman ya waktu sekitar tahun 90 eh, atau tahun 2001 ya saya bertemu dengan seseorang dia baru seorang Nasrani baru masuk Islam Pak tapi dia subhanallah kemana-mana pakai gamis saja saya bilang kok kamu pakai gamis terus? Ya saya bangga dong saya seorang seorang muslim. Saya merasa senang sekali saya seorang, masuk Islam. Sampai-sampai kemana-mana dia pakai gamis. Sampai-sampai suatu ketika pas, di, ya, pas sholat disuruh jadi imam. Silakan Pak jadi imam. Waduh. <laughs> Baca Quran aja nggak bisa kata dia. Iya. Tapi dia merasa senang. Kenapa? Dia merasa bangga dengan keislamannya. Terkadang orang yang baru masuk Islam lebih kokoh dan lebih berani daripada kita yang sudah ya Islamnya dari semenjak lahir terkadang. Iya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya hidayah. Manisnya iman akal Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang ke-14. Seorang penuntut ilmu hendaklah mempunyai amalan-amalan yang ia langgengkan. Dan itu penting, akhi. Dahulu Rasulullah SAW selalu melanggengkan amalan. Maka penuntut ilmu pun juga hendaknya berusaha ada amalan yang ia langgengkan. Berupa puasa sunnah atau sholat sunnah atau yang lainnya yang sifatnya amalan saleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa ahlul jannah akan dipanggil dari pintu sesuai dengan amalannya masing-masing. Orang yang ahli dalam puasa akan dipanggil dari pintu puasa namanya pintu apa? Royan. Orang yang punya kelebihan dalam sholat akan dipanggil daripada dari pintu sholat. Orang yang punya kelebihan dalam zikir akan dipanggil dari pintu zikir. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis tersebut, beliau berkata, yang dimaksud hadis ini mereka yang punya kelebihan dalam perkara yang sunnah bukan yang wajib. Kenapa? Karena kalau yang wajib semua kaum muslimin bersekutu padanya. Tapi dia punya kelebihan dalam perkara yang sunnah. Nah, coba kita penuntut ilmu punya kelebihan dalam masalah dalam ibadah apa, apa Hah? Puasa? Enggak. Salat? Enggak juga. Zikir? Enggak juga. Lah apalah, apalah. Andalan kita nanti supaya dipanggil pada hari kiamat dari pintu masing-masing. Maka di sini akhir Islam penting seorang penuntut ilmu punya amalan yang dia langgengkan. Ustaz saya melanggengkan menuntut ilmu. Alhamdulillah itu bagus. Terkadang Pak, manusia itu dibukakan oleh Allah pintu amal berbeda-beda, berbeda Pak. Suatu ketika Imam Malik pernah disurati oleh seorang ahli ibadah. Hai Malik, jangan kamu sibukkan dengan ilmu tok. Sibukkan dengan ibadah. Lalu Imam Malik membalas. Sesungguhnya setiap orang dibukakan oleh Allah dari pintu amal. Bermacam-macam dan Allah aku ridho dengan apa yang Allah bukakan kepadaku berupa ilmu. Iya. Maka kalau begitu, terkadang ya ada orang yang dalam masalah sodako luar biasa, tapi masalah puasa, sholat sunahnya kurang. Ada yang sholat sunahnya bagus, tapi masalah puasanya kurang. Ada yang puasa sunahnya bagus, tapi masalah yang lainnya kurang. Itu bisa terjadi, Pak. Allah bukakan kepada setiap hamba itu berbeda-beda dari pintu amalan-amalan itu. Dan jarang orang yang dibukakan seluruh pintu amal. Makanya kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Kata Rasulullah, arju antakuna huwa. Ya, aku berharap kamu dia yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut. Karena Abu Bakar memang dari seluruh dalam seluruh amalan luar luar biasa ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, menuntut ilmu itu sangat layak, Pak. Coba ada suatu amalan yang antum langgengkan di situ berupa baca Quran. Dahulu para sahabat melanggengkan tiga perkara. Yang pertama sodakoh, yang kedua puasa sunnah, eh, yang pertama sodakoh, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran. Itu yang selalu para sahabat langgengkan dalam kehidupan mereka. Tak sepi hidup mereka dari membaca Al-Quran, dari bersodakoh. Ya. Islam, Ikhwata Islam, Allah wa iyakum. Kemudian yang kelima belas dan yang terakhir, Allah alam. Perhatikanlah kedua orang tua wahai para penuntut ilmu, berbaktilah kepada mereka. Karena banyak penuntut ilmu terkadang kurang perhatian terhadap bakti kepada orang tuanya. Sibuk menuntut ilmu tapi untuk berbakti kepada orang tua, Masya Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan kedua orang tua kita. Kadang ada orang menuntut ilmu ketika menyampaikan mendakwahi orang tuanya itu dengan ya kata-kata yang tidak enak, dengan kata-kata yang kurang sopan, dengan ya sikap-sikap yang membuat orang tuanya marah kepada dia. Bagaimana kita akan bisa mendakwahi orang tua kalau sikap kita seperti itu ya akal Islam? Justru orang tua kita itu yang paling lebih berhak untuk kita bersikap lembut kepada mereka. Kalau kita bisa selembut kepada orang lain, maka orang tua lebih berhak kita lembuti dia. Kita alhamdulillah dapat hidayah sunnah. Orang tua kita belum. Kita berpikir bagaimana orang tua bisa mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Mungkin antum tidak mendawai dulu dengan kepada sunnah tersebut, tapi antum perlihatkan bakti antum kepada orang tua. Sehingga ketika orang tua antum melihat antum ini manusia, masya Allah, anak yang sangat berbakti, saya yakin apa yang antum ucapkan kepada orang tua akan didengar sama orang tua. Karena bakti, ya, dia terhadap orang tuanya. Nah ini akal Islam azan Allah yang bisa sampaikan ya daripada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini bisa saya ya amalkan. Saya berkata ini bukan berarti saya yang paling bisa mengamalkan. Mungkin antum lebih mampu daripada saya. Tapi ini membab tawassul bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin Berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Eh, tausiah, nasihat sudah kita dengarkan semuanya dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya akan bacakan dan pertanyaan kepada ikhwah semuanya diharapkan yang sesuai dengan tema agar kita lebih maksimal lagi mendapatkan faedah dari materi yang sudah disampaikan. Ustaz yang dirahmati Allah Taala, bagaimana dengan mencari ilmu umum seperti perhotelan, bahasa Inggris, bahasa Inggris, pertanian? Apakah itu juga tergolong mencari ilmu karena Allah? Mohon penjelasannya, Syukur. Mencari ilmu dunia itu hukum asalnya mubah karena itu berhubungan dengan masalah dunia. Allah Ta'ala berfirman, Huwaladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalam surat Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang menciptakan untukmu yang ada di muka bumi ini semuanya. Maka menuntut ilmu agama pada asalnya mubah, tapi ada tapinya. Terkadang menuntut ilmu dunia itu jadi wajib atau jadi sunnah. Kapan kalau suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan menuntut ilmu itu? Ada sebuah kaidah dalam usul fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu wajib. Contoh. <clears throat> Menutup aurat wajib tidak? Maka harus ada kaum muslimin yang dia belajar teknologi bagaimana bikin pakaian. Bagaimana membuat pakaian yang sesuai dengan syariat. Membuat rumah untuk ya supaya terlindung anak-anak kita, istri-istri kita, perkara yang wajib. Sekarang kalau tidak ada orang yang belajar tentang masalah bagaimana arsitektur dan demikian pula yang berhubungan dengan membangun-membangun, ya sulit. Kesehatan, penting kita sehat. Karena kesehatan membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Maka penting di antara kaum muslimin ada yang belajar kedokteran, ilmu kesehatan. Wanita penting untuk bersalin dengan dokter-dokter wanita. Maka di antara wanita wajib di antara mereka ada yang harus belajar ilmu kedokteran, perbidanan ataupun kandungan supaya jangan sampai dokter kandung laki-laki yang mengurusi wanita. Iya. Nah ini Pak, ketika itu menyempurnakan sebuah kewajiban, maka itu jadi wajib. Kalau itu menyempurnakan sebuah sunnah, maka itu jadi sunnah. Maka ketika untuk menuntut ilmu dunia, niatkan itu semua untuk kepentingan kaum muslimin agar mendapatkan pahala di situ dengan niatnya itu. Ya, Allah Bagaimana memotivasi diri kita untuk membaca buku-buku? Karena setelah ada radio dakwah, saya lebih suka mendengar langsung dari TV dakwah atau radio dakwah. Memang Pak, mendengar langsung dari Ustadz bagus sekali. Tapi setidaknya kita pun punya waktu untuk baca buku. Ya, sehingga terkumpul kepada dia dua metode. Yang pertama menuntut ilmu melalui guru, yang kedua menuntut ilmu melalui buku. Dan itu dua metode yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya. Maka dari itulah kita berusaha untuk menggabungkan kedua-duanya sehingga semakin banyak ilmu yang bisa kita raih. Allah Ustaz, benarkah ada kisah Abdul Qasim yang hendak memberi tawaran, memberi tawaran istrinya untuk dicarikan atau bersabar diceraikan atau bersabar ketika beliau tidak menuntut ilmu kepada Imam Malik benarkah kisah tidak tahu Yang tadi tidak tahu. ya. Ustaz, saya adalah seorang penuntut ilmu agama di sebuah universitas. Pertanyaannya ada berapa dosen kampus tersebut yang liberal. Bagaimana sikap saya sebagai penuntut ilmu? Menuntut ilmu yang menyesatkan itu Pak, sepakat seluruh ulama tidak boleh. Menyelamatkan agama dan akidah itu lebih kita dahulukan Pak, daripada mendapatkan ijazah. Jadi gimana dong Ustadz? Kalau antum bisa pindah ke tempat lain yang lebih selamat dan menyelamatkan akidah antum lakukan daripada antum di sekelas dicekokin ya pelajaran-pelajaran liberal akhirnya syubhat itu bercokol di pikiran kita akhirnya kita terpengaruh bahaya jangankan level antum Imam Ahmad pernah melewati majlisnya kaum Mu'tazilah langsung tutup telinga Pak lalu menyuruh anaknya tutup telinga ketika ditanya oleh anaknya kenapa ayahku kata ayahnya apa hai anakku syubhat itu kuat hati kita lemah Khawatir ada syubhat yang nyantol di hati kita. Akhirnya apa? Tak lupa. Akhirnya kita jadi ragu tentang kebenaran. Ya, Kalau antum bisa lakukan itu, antum pindah ke fakultas lain ataupun ke universitas lain. Lakukan. Yang penting antum selamat dari ya pemikiran dia. Tapi kalau antum tidak bisa menghindar lagi, ya, antum hadir sambil tutup telinga pakai kapas sudah kedengeran. Iya. Bahaya soalnya apa? Kalau dia berucap kata-kata kebetulan apa? Antum mendengar dengan keyakinan ah insyaallah akidah saya sudah kuat kok. Ternyata apa yang terjadi? Syubhatnya kuat. Akhirnya apa? Tersimpan di hati antum. Akhirnya antum jadi ragu tentang kebenaran. Iya. Berat, Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim, fitnah syubhat itu lebih berat daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena syahwat tidak sampai merusak akidah dan agama. Tapi kalau syubhat merusak akidah dan agama kita. Sampai-sampai di, antara ulama terdahulu ada yang berkata, waktu itu dia melihat anaknya keluar dari rumah jam bin Sofwan. jam itu orang Jamiah. <clears throat> Pemikirannya sangat rusak sekali. Apa kata bapaknya? Hai anakku, aku lebih suka melihat kamu keluar dari rumah pelacur daripada keluar dari rumahnya si jam itu. Kenapa Pak begitu? Sebab kalau dia belajar kepada si jaham yang pemikirannya rusak, hancur akidahnya. Bukan berarti zina lebih boleh, bukan. Tapi di sini memberikan kepada kita pelajaran bahwa syubhat yang berhubungan dengan masalah akidah itu berat, berat dan berat. Lebih berat daripada syubhat apa apa penyakit syahwat, Pak. Iya, betul. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri dua penyakit, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. saya memiliki seorang teman yang sering hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, namun terkadang masih bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, bahkan gemar memainkan eh, alat-alat uh, musik yang ada. Mohon nasihat. Kok bisa ya? Seorang penuntut ilmu masih berbuat seperti itu, masih pegang-pegangan sama perempuan yang bukan mahram. Ya, kayaknya belum menikah itu laki-laki. Jawabannya satu, segeralah menikah. Kalau tidak bisa menikah, segeralah bertakwa kepada Allah banyak-banyak puasa. Kata Rasulullah, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul fal yatazawaj. Wahai ya para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Fa'inhu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menahan kemaluan. Wa man yastati fa alaihi saum Kalau dia tidak mampu juga puasalah. Fa innahu lahu wija. Itu sebagai tameng buat dia. Ya. Kalau dia berkata, "Aduh Ustaz, saya ini di depan maksiat gak mampu saya." Ya. Maka jauhi pergaulan-pergaulan bebas itu. Ya. Jauhi. Lebih baik antum disebut galak oleh perempuan daripada antum dideketin terus sama perempuan. Apalagi kalau antum wajahnya guanteng. Ya. Coba Pak. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SMA Pak. Saya ini galak sama perempuan. Saya pernah lagi berdiri, tahu-tahu ada teman saya perempuan memang dia senang banget, ya. Tahu-tahu nyender ke saya. Nih, langsung kayak giniin, "Apaan sih lu?" Ya. Akhirnya perempuan-perempuan pada jauh itu. Biarin. Yang penting saya selamat akidah saya, selamat hati saya dari syahwat. Ya, mendingan disebut galak. Tapi setelah jadi suami, jadi terbaik buat istri kan begitu. Iya. Daripada sebelum nikah baik-baikan sama perempuan pegang-pegangan. Kata Rasulullah an ana ya ra'su ahadikum bihadidah. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka dari itu wahai penuntut ilmu jangan bermain api. Itu api ya, akhi. Memegang wanita yang bukan mahram api. Kecuali nggak sengaja gimana Ustadz saya naik ang apa bis desak-desekan depan saya perempuan. Itulah memang musibahnya terkadang begitu Pak. Apalagi di Jakarta kalau di Malang nggak ada kali ya. Ya, kadang pergi naik bis desuk-desukan ya depan perempuan, belakang perempuan. Mau menghindar gimana? Ya. Bahaya apa namanya sulit sekali. Ya, mau beli apa mobil sistem kredit riba. Ya, mendingan mana Ustadz? Mendingan kayak gitu apa daripada riba ya? Mendingan enggak dua-duanya sebetulnya. <laughs> Tapi kalau ternyata tidak bisa, harus juga maka kita ambil yang paling ringan mudorotnya. Jangan sampai kita jatuh kepada dosa besar hanya untuk meninggalkan dosa ke kecil. Ya. Nah, ikhwatul Islam azanillah. Ya Apalagi antum menuntut ilmu loh penuntut ilmu kok masih berbuat seperti itu? Dengarkan kata Ibnu Qudama dalam kitab Mukhtasar Minhajil Fasidin. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dengan salah satu dari tiga. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, apabila ia melakukan dosa kecil itu dengan meremehkan, maka ini berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, apabila yang melakukan dosa kecil itu seorang yang menjadi panutan yang diikuti orang, maka itu berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, apabila dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus, maka itu berubah menjadi dosa besar. Antum penuntut ilmu. Orang akan menganggap dan melihat antum, tuh si fulan ya muridnya Ustadz Fulan. Masih kok ya, pegang-pegang sama perempuan kok. Ya, itu kan menunjukkan boleh. Nah, kan akhirnya jadikan alasan buat orang-orang, Pak. Siapa yang nanggung dosanya nanti? Maka dari ya itulah ya, akhi, ya. Sudah kita tekankan tadi bahwa seorang penuntut ilmu penting dan penting untuk mengamalkan ilmunya. Alat musik sudah jelas dalilnya, hadisnya sahih. Ada sekitar delapan hadis yang menunjukkan akan bahwa alat musik itu tidak diridhai oleh Allah. Di antaranya hadis Rasul dan dalam riwayat Bukhari la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada nanti dari umatku yang akan menganggap halal zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Dan berat Ibn Majah, inna sakat satakunu khosfun, wa qadfun, wa maskhun. Nanti akan ada khosfun, bumi yang akan ditenggelamkan. Wa qadfun, dilempari dengan batu. Wa maskhun, dan dirubah wajahnya dengan apa dengan wajah binatang. Lalu ditanya, mata ya Rasulullah. Kapan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idza zaharatil qainat wal ma'azif. Apabila telah muncul Biduanita, biduanita dan alat-alat musik. Ya. Dan hadis-hadis yang lainnya yang akan Islam. Jangan Anda katakan tapi kan pernah di zaman Rasulullah ada beberapa apa ada Rasul apa Aisyah masuk apa Rasulullah apa, Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan ada beberapa apa namanya e, anak kecil yang sedang menendangkan syair sambil memegang rebana. Kita katakan ya akhi, perhatikan hadis itu. Hadis itu khusus ketika hari raya saja. Karena ketika itu Abu Bakar mengingkari dan berkata, "Amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah?" Apakah seruling setan ada di rumah Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dakhu ya Abu Bakrin. Biarkan hai Abu Bakar. Setiap kaum itu ada hari raya dan ini hari raya kita. Justru ini dalil menunjukkan bahwa itu tidak boleh. Buktinya Rasulullah eh, Abu Bakar mengatakan itu seruling setan dan Rasulullah tidak mengingkari perkataan Abu Bakar. Tapi Rasulullah memberikan alasan bahwa itu hari raya. Sehingga menjadi kesimpulan para ulama bahwa untuk hari raya boleh. Dan jangan Anda berkata Imam Malik membolehkan karena riwayat dari Imam Malik justru yang kebalikan yang sahih beliau yang mengharamkan. Adapun mengatakan bahwa penduduk Madinah membolehkan kita dan yang lainnya, ternyata riwayat-riwayatnya semuanya dhaifah, ya, munqati'ah, ya, terputus dan tidak sahih. Sepi amat Ustaz, nggak ada musik. Akhi, bagi muslim Al-Qur'an tuh sesuatu yang paling indah di telinganya. Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu" Zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Maka ya akhir seorang muslim, sibukkanlah dengan membaca al Al-Quran. Bernyanyi boleh, boleh sekali-kali. Tapi jangan banyak-banyak. Kata Rasulullah, la'an yumla'a batnu ahadikum qayhan sadidan. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair, dengan syair-syair lagu-lagu. Betul Imam Syafi'i membolehkan itu kalau kata para ulama tidak terlalu apa enggak sering, Pak. Sekali-kali saja enggak apa-apa, syair-syair biasa. Dahulu para sahabat pun demikian. Tapi kalau sampai kita ini menyibukkan diri dengan nyanyian-nyanyian, ya, kata Ibnu Ibnu Qayyim tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta Al-Quran dia tidak suka nyanyian. Dan orang yang cinta nyanyian dia tidak akan suka Al-Quran. Antum lebih suka suka yang mana? Suka Al-Quran apa suka nyanyian? Hah? Jawab. Lebih suka yang mana pak? Al-Quran dong pak. Mencintai Al-Quran itu iman pak. Masya Allah pak. Ya menunjukkan bahwa hati kita memang sudah terhiasi dengan cahaya Al-Quran. Allah berfirman, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Nah. Ustaz, bagaimana caranya membedakan hadis sahih dan hadis sahih atau sunnah dengan hadis palsu? Karena sekarang banyak hadis yang memakai nama karangan imam yang terkenal. Kalau antum bisa rujuk langsung bukunya, bagus. Antum misalnya mendengar sebuah buku ah, apa mendengar sebuah hadis, tanya ke orangnya, "Mas, itu hadis di buku apa? Halaman berapa?" "Oh, buku ini." Rujuk bukunya, benar nggak? Di buku ini, taib riwayat siapa? Bukhari atau Abu Daud atau Tobroni. Taib cari di buku itu. Benar apa enggak? Iya. Ini penting loh Pak. Di zaman sekarang Pak, sering kali dikatakan di situ HR Muslim. Ternyata dicari nggak ada dalam dalam Sahih Muslim. Betul Pak, itu dan sering kali itu terjadi di zaman ini Pak. Iya. Maka hati-hati. Jangan hanya karena antum di situ melihat HR Bukhari dan Muslim langsung antum percaya. Jangan dulu. Apalagi kalau yang menyampaikannya orangnya yang nggak jelas. Apalagi kalau yang menyampaikannya orang Syiah Rafidhah. Kalau mereka ya al-kadhib. menghalalkan dusta kata Imam Syafi'i. Bagi mereka dusta itu halal, Hati-hati. Maka dari itu, akhi, periksa dulu, periksa dulu. Ya. Ustaz, gimana meriksanya? Saya kan belum bela belajar ilmu mustalah. Kalau orang awam sih enak. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tanya ahlinya, Ustadz saya dapat hadis begini, gimana nih? Sohih apa enggak? Benar enggak ada dalam sohih pelan-pelan? Ya udah kata ustadznya, saya coba saya cari dulu ya. Cari. Ya, itu penting, Pak, supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah. Tanya Ustaz, bolehkah seorang muslim mencari ilmu Fatwa Syekh Uthaymin dan para ulama mengatakan bahwa kalau ilmu itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak ada di negeri Islam, boleh. Dengan syarat dia bisa menjaga dirinya dari fitnah yang ada di sana. Ya. Yang kedua syaratnya dia dibebaskan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia pergi ke sana tapi dilarang sholat, nggak boleh pergi. Itu syaratnya. Ya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ini bari, saya berlepas diri min kulli muslim yaskunu baina il musyrikin. Ya. Dalam satu riwayat bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Di negeri ka? Di negeri kafir nggak boleh ya Pak. Ya, pada asalnya haram tinggal di negeri kafir itu Pak. Kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar dan terhindar dari mudarat-mudarat yang ada di sana. Wallahu a'lam. Mencari ilmu adalah wajib Lalu bagaimana kalau seandainya seorang istri mencari ilmu sendirian tanpa didampingi mahram? Apakah mahram itu harus laki-laki? Fatwa para ulama mengatakan seperti lajnah daimah. Apakah wanita wajib meminta izin suami atau tidak? Tergantung ilmunya bagaimana. Kalau ilmunya itu hukumnya fardu ain, maka tidak perlu izin suami. Tapi kalau ternyata hukumnya fardu kifayah, maka wajib izin suami. Yang kedua, seorang wanita tidak boleh pergi meninggalkan suaminya dan menelantarkannya hanya sebatas sibuk dengan menuntut ilmu saja. Tetap dia wajib untuk melayani suaminya. Apalagi sampai pergi ya keluar kota, safar tanpa mahram. Ini haram ya akal Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir." antusafir masjirat yaumul lailah illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Allahu a'lam. jangan merasa benar sendiri Pak, merasa benar itu fitrah manusia, Pak. Kalau ada orang berkata, kamu jangan merasa benar sendiri. Jawab kepada dia, nggak ada di dunia ini orang yang merasa sesat sendiri, Mas. Ada nggak di dunia ini mengatakan saya merasa sesat sendiri? Fir'aun saja merasa benar loh, Mas. Allah Ta'ala berfirman menghikayakan perkataan Fir'aun. Qala Fir'aun, Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidaklah memandang untuk kamu, kecuali apa yang aku pandang baik. Dan tidaklah aku membimbing kamu, kecuali kepada jalan kebenaran. Fir'aun. Fir'aun gak merasa dirinya salah. Merasa benar itu penting kalau jelas dalilnya. Yang salah itu merasa benar kalau dia tidak punya dalil. Pak, orang yang berkata, kamu jangan merasa benar sendiri, sebetulnya dia sedang ragu, Pak. Sedang bingung. Bayangkan Pak, kalau kita tidak boleh merasa benar ya. Kita sholat Allahu Akbar di dada. Kata yang di perut, jangan merasa benar sendiri. Pindah ke perut. Bilang yang das, yang di dada mau ngomong, jangan merasa benar sendiri. Pindah lagi ke dada. Duh, gimana ini gak merasa benar sendiri. Mana yang benar ini sebetulnya. Puyeng jadinya. Tak bisa seperti itu. Iya. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Perhatikanlah bahwa merasa benar dengan sesuatu yang jelas kebenaran itu wajib. Apabila jelas sudah jelas di mata kita kebenarannya, Al-Qur'annya, hadisnya, ijma para ulama'nya, apalagi itu sudah menjadi ijma, wajib kita merasa benar. Iya. Makanya coba lihat Pak. Para ulama ketika berdialog. Tidak pernah diantara mereka berkata. Eh Syafi'i kamu jangan merasa benar sendiri. Tidak pernah Pak. Imam Syafi'i pernah dialog dengan Imam Ahmad. Waktu itu Imam Syafi'i bertanya kepada Imam, ke, kata, kepada Imam Ahmad. Balaghani ya sampai kepadaku hai Ahmad bahwa kamu mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali kalau malas betul apa kata Imam Syafi'i? Ma hujjatuka? Apa dalilmu? Imam Ahmad membawakan dalil. Imam Syafi'i membawakan hujah. Tidak ada mereka mengatakan kamu jangan merasa benar sendiri. Orang yang berkata seperti itu hanyalah orang-orang yang dangkal keilmuannya. Para ulama selalu ya ketika mereka berdiskusi dengan hujah dan hujah dan hujah dan hujah bukan dengan mengatakan kamu dengan, dengan merasa benar sendiri. Tidak bisa. Kebenaran itu pasti ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi terkadang kebenaran itu jelas dan terkadang kebenaran itu samar. Yang membuat jelas atau samarnya kebenaran adalah tingkat keilmuan seseorang. Tingkat keilmuan seseorang. Makanya ya akhwat Islam azan ya Allah wa yakum. Kalau ada orang berkata kepada antum, "Eh, sampean jangan merasa benar sendiri ya." Antum berkata lagi, kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak? Dia sendiri merasa benar sebetulnya dengan perkataan dia, dia nggak nggak merasa karena fitrah manusia, akhi, merasa benar itu fitrah manusia. Yang salah itu kalau merasa benar tapi dalilnya kan aneh, nggak ada dalil, nggak berpijak kepada dalil ini yang salah. Maka disinilah ya akal Islam azan ya Allah, ya bahwa kebenaran pasti akan ditegakkan oleh Allah kepada manusia. Allah berfirman, "Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kemarikan bukti kalian dan hujah kalian jika kalian orang-orang yang benar. Ya, Allah a'lam. bagaimana sikap kita eh, melihat fenomena kajian bagaimana sikap kita sebagai seorang umat ketika menghadiri kajian karena terkadang kalau anak kemudian dibiarkan sehingga mengganggu kajian. Pak, jangan mengukur kebenaran itu dari perdebatan, Pak. Parameter kebenaran itu bukan perdebatan. Bisa jadi orang yang ya orang yang di atas kesesatan lebih lihai bicaranya. Lebih pandai dia mengotak-ngatik dalil. Sementara lawannya ternyata dia tak punya kepandaian. Akhirnya orang menganggap yang benar itu si fulan padahal tidak demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'im bi rababil bi baitin fi rababil jannah." Aku menjamin dengan sebuah rumah yang ada di pinggiran surga liman tarokal mira wa inkana muhiqan. Buat mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Akhi, kebenaran jangan dinilai dari perdebatan. Tapi nilailah dari hujah-hujah yang bisa sampai kepada antum. Makanya Imam Al-Lalikai rahimahullah menyayangkan di zamannya. Dahulu kata Imam Al-Lalikai, ketika perdebatan tidak dibuka, maka kebenaran pun menang. Iya. Orang-orang sesat pun gigit jari. Tapi ketika perdebatan dibuka, mulailah syubhat masuk ke hati orang-orang awam. Setidaknya memberikan kesan bahwa ini ternyata masih diperselisihkan. Iya Pak, itu saja sudah menang Pak mereka. Kalau sudah masuk ke hati mereka bahwa ah ini kan sudah masih masalah khilafiyah ternyata. Ini ternyata ya yang yang yang dituduh ini begini dan begitu ah ternyata punya hujah dan yang lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi? Orang awam terkena syubhatnya. Makanya para ulama terdahulu sudah mengingatkan. Ya. Kalau saya ditentang debat, saya memberikan syarat satu. Boleh Anda berdebat dengan saya, tapi empat mata. Saya tidak mau di depan khalayak umum, tidak mau. Anta cari kebenaran bukan? Atau cari kemenangan? Kalau cari kebenaran, Anta mau dong empat mata dengan saya. Kalau cari kemenangan, biasanya pengennya depan orang. Sebab kalau depan orang, pinter ngeyel. Siapa yang paling jago ngeyelnya, dia yang menang. Tak bisa. Makanya perdebatan-perdebatan sekarang mulai dibuka apa? Sengaja untuk membela kebatilan. Dengan cara trik-trik yang pintar mereka lakukan itu. Supaya orang-orang yang di atas kebenaran terpojok gitu. Lihat saja ketika ya salah satu televisi menyajikan debat Syiah Sunni itu. Terpojokkan alusuna dengan trik-trik yang cantik mereka. Ya. Padahal jelas kebatilan mereka. Kalau kita baca-baca kita para ulama tentang kebatilan Syiah sudah sangat jelas sudah. Tapi dengan cara seperti itu akhirnya masyarakat menganggap oh ternyata Syiah enggak masalah kok. Itu saja sudah menang mereka. Ya. Makanya ya akhi, kalaupun kita harus berdebat, berdebat di ruangan tertutup. Tidak perlu di depan orang harayak lamai, tidak perlu apalagi diupload di internet-internet buat apa? Karena itu hanya membuka dan menyebarkan syubhat-syubhat di hati orang awam saja. Allah mohon nasihatnya untuk kami yang masih awam cara terbaik untuk murojaah. Kami merasa ilmu itu akan beku jika tidak dialirkan sehabis baca buku sirot dan semisalnya. Kami terkadang lekas lupa dan kami tidak mempunyai teman diskusi. Itu Pak yang paling susah kalau nggak punya teman diskusi. Berarti satu-satunya cara hanyalah untuk mengulang-ulang kembali. Dan itu dengan mengasah semangat. Makanya Imam Bukhari ketika ditanya bagaimana, kata beliau bimuda matin nador fil kutub. Dengan sering-sering mengulang baca buku. Sering mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Dan ini memang butuh semangat yang luar biasa. Allahu a'lam. Ustaz kalau ilmu yang kita terima baru kita terima santuk baru kita amalkan saja tapi belum santuk kita dakwakan apakah kita akan dituntut oleh Allah Taala ilmu apa baru bisa kita amalkan buat diri kita sendiri tapi belum bisa kita dakwahkan kalau belum kita belum bisa kita dakwahkan maknanya apa Pak kalau maknanya artinya saya menjadi ustadz yang ceramah kelelang keliling yang nggak harus Menyampaikan ilmu itu enggak harus jadi ustadz, enggak perlu ceramah di mimbar, enggak perlu kan? Antum dapat hadis, masya Allah sudah belajar kepada orang ustadz, hadisnya bagus dan sudah kita pelajari hadisnya sohe, faidah-faidah hukumnya, ketik semuanya, SMS ke teman. Alhamdulillah nih saya dapat faidah, berbagi faidah, ya kan bisa. Kata Syekh bin Bas, di zaman ini pak, setiap muslim itu harus punya kemauan untuk mengajak temannya kepada kebaikan. Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan kebo kebodohan penting. Antum tidak punya SMS, bisa dengan SMS, PS pakai SMS, bisa di, di apa? Di jejaring sosial, bisa silakan. Tapi ingat, jejaring sosial itu terkadang senjata ber, bermata dua, lupa. Antum tujuannya mau apa? Mau dakwah. Di mana? Facebook. Mulai ya upload upload apa namanya kajian kajian kajian kajian kajian. Pertama-tama sih masya Allah masih terjaga artinya apa? Yang dikhawatirkan lama-lama lama-lama loh kok ada akhwat masuk ya. <laughs> Lama-lama pengen kenalan siapa sih ini akhwat. Ya iseng-iseng tadinya Pak. Lama-lama kebablasan. Akhirnya janjian. Akhirnya pacaran. Dan itu banyak terjadi Pak. Yang menimpa bukan ikhwan akhwat juga. Sampai-sampai cerai dengan suaminya. Gara-gara Facebook. Bahkan dilaporkan ke saya Ustadz dia tadinya jilbaber Ustadz jilbabnya ngeleber-ngeleber. Ya. Tahu-tahu setelah wa alam kenapa kemudian bisa apa dengan Facebooknya dia kenal laki-laki mungkin kenal rupanya kenalan dengan mantan pacarnya waktu SMP. Lama-lama ketemuan, lama-lama lama. Akhirnya sampai buka jilbab. Gara-gara itu loh, Pak. Ini pinternya setan mempermainkan apa? Hati manusia. Padahal tujuannya tadinya mau dakwah. Makanya subhanallah kalau kita merasa takut jangan deh. Mendingan cari yang aman, SMS. nggak apa-apa keluar duit, pahala kok. Ya. Cari yang lebih aman saja. Iya. Allahu a'lam bagaimana kedudukan doa bagi penuntut ilmu? Kedudukan apa? Doa dalam penuntut ilmu. Penuntut, penuntut ilmu. Doa. Nah. Oh, penting sekali. Doa tak pernah Rasulullah tinggalkan sehari pun juga. Doa pagi dan sore, doa dalam solat-solat, ya berdoa untuk apa supaya dimudahkan kita dalam menuntut ilmu Allah penting sekali pak Syekhul Islam Taimiyah kalau baca buku nggak paham, sholat dua rakaat. Lalu berdoa minta kepada Allah kemudahan. Baca lagi, nggak paham lagi, sholat lagi beliau. Sampai dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah itu penting supaya apa? Dengan karena doa itu senjata yang sangat ampuh, pak. Agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, difahamkan dalam menuntut ilmu. Iya, Allah Alam untuk buku-buku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pelatih ini untuk perpustakaan pribadinya dan waktu-waktu mana saja yang aktor untuk untuk mengkaji ulang dari buku tersebut. Buku ambil buku-buku yang mudah dulu dicerna, Pak. Jangan buku-buku yang tua yang ikhtilaf ulama kalau antum baca kuyeng gitu loh. Gak ada manfaatnya. Beli buku-buku yang antum baca mudah di, di ini. Buku-buku seperti Al-Wajiz misalnya yang ditulis oleh Al-Badawi itu ya e, dalam fikih atau buku-buku yang mudah-mudah aja dulu. Ya, setelah antum pahami, baca, selesai, alhamdulillah, naik lagi ke buku yang berikutnya. Memudahkan. Terkadang kita nggak sabaran. Kita pengennya wah. Langsung loncat ke kelas 6. Iya. Akhirnya puyeng. Udah puyeng putur. Itu yang bahaya. Makanya kata para ulama penting di situ menuntut ilmu itu tadarruj, bertahap. Bertahap aja dulu. Ambil buku-buku yang sifatnya mudah, ringkasan-ringkasan. Ya, baca di situ alhamdulillah. Kemudian naik kepada buku yang lebih tebal lagi, naik lagi, naik lagi. Alhamdulillah. Itu penting, Pak, karena manusia itu terkadang kalau langsung ya kepada buku-buku yang tebal apalagi itu jelimet dan susah, wah itu membuat akhirnya futur dia dan bahkan cepat futurnya ya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Taib, saya kira cukup ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari saya, saya pribadi karena kekurangan ilmu saya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati.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 Sedikit kalau kami simpulkan di antara kadar-kadar bagi para penuntut ilmu yang pertama hendaknya kita senantiasa ikhlas karena Allah Taala. Kemudian yang kedua, kita diharapkan untuk senantiasa memahami kaidah-kaidahnya yaitu dari Imam Nawawi rahimahullah al-baka itu kita berusaha akalannya kita sediakan kemudian semangatnya kemudian istihadnya dan senantiasa kita sadar bahwa untuk ilmu adalah waktunya lama kemudian yang ketiga kita menggunakan waktu dalam menuntut ilmu semaksimal mungkin Kemudian yang keempat, kita sibukkan dalam ilmu. Jangan kita menyibukkan diri dengan air sibulan. Kemudian yang kelima, kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keenam, kita berupaya untuk senantiasa mengulang ilmu tersebut. Kita ulang-ulang sehingga semakin mantap ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketujuh, di antara adabnya pula hendaklah berpegang dengan manhaj salaful ummah Kemudian yang kedelapan, tahalla sikap syaja'ah. Kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sikap berani, berani menyampaikan kebenaran dan istiqomah di atasnya. Kemudian yang kesembilan, yaitu senantiasa kita merujuk kepada para ulama, tidak merasa pandai, tidak merasa kita memposisikan diri seperti ulama, namun kita tawaduk, kita tunduk, kita merapatkan diri dengan ulama. Kemudian yang ke sepuluh hendaknya kita memiliki sikap al-hilm wal anam, yaitu kita tidak mudah marah dan tidak terburu-buru dalam bersikap. Kemudian yang ke-11 di antara adab penuntut ilmu hendaknya kita memperbanyak teman-teman yang baik, kumpul sama orang-orang soleh, kumpul sama teman-teman ngaji, sehingga kita bisa istiqomah, saling mengingatkan dan saling belajar akhlak satu sama lain. Kemudian yang ke-12 kita menjaga lisan kita. Jangan kalau boleh ini jangan menuntut ilmu senantiasa lisannya kotor, lisannya menodai kehormatan orang lain, lisannya tidak pernah berhenti berlibat. Jangan. Namun di antara adab yang baik seorang menuntut ilmu adalah menjaga lisannya tetap istiqomah. Kemudian yang ke-13 hendaknya senantiasa berhias dengan pakaian yang syar'i. Yang ke-14 kita senantiasa mempunyai amalan penting yang kita kerjakan Para salafus soleh mereka senantiasa melanggengkan di antara amalan-amalan tersebut, di antaranya adalah sedekah, puasa dan membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir, jemaah sekalian hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah di antara hajat-hajat senantiasa menuntut ilmu yang perlu kita berupaya untuk mengamalkannya, kita berupaya untuk istiqomah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membuat kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta kepada Sunnah dan ditutup usia kita dengan husnul khotimah. Alhamdulillah alamin. Tabligh akbar telah kita laksanakan. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak dan kita perlu tahu bahwa sesungguhnya kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini, baik itu dari Radio Roja, TV Roja maupun Radio Dakwah Islamia, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah dan Takmir Masjid Anur Jagalan. Semoga kita bisa terus melakukan acara-acara seperti ini di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.